Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dengan sebab nikmatnya menjadi sempurna amal-amal kebaikan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita iman yang jauh lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya yang dengan sebab iman ini Allah masukkan seseorang di dalam surga Man kana fi qalbi mithqala dzarratin min al-iman dakhala al-jannah Barang siapa yang di dalam hatinya ada, ada sebesar darah berupa keimanan yang akan masuk ke dalam surga nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia kita syukuri ini di saat sebagian manusia Allah kehendaki mereka tidak mendapatkan nikmat ini tidak bisa merasakan nikmat dan manisnya iman Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi ummati akhir zaman yusbihu mu'min wa yumsi kafir. Akan ada di antara umatku di akhir zaman pagi harinya dia beriman maka sorenya dia telah keluar dari keimanannya. Ini nikmat yang agung. Kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kepada kita ilmu cahaya yang diberikan kepada orang pilihan kalau Syafi'i saqautu waqi'a an su'il hifdi fa arsadani an tarkil ma'asi innal ilma nurun wa nurullahi la yuttalil asi Imam Syafi'i mengatakan suatu ketika aku adukan buruknya hafalanku kepada guru wakil ia menunjukkan kepadaku agar ku tinggalkan perbuatan maksiat. Karena ilmu cahaya dari Allah. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Maka ini nikmat yang besar. Nikmat bisa mengenal apa tujuan kita di muka bumi ini. Nikmat bisa mengenal apakah setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi nikmat bisa mengenal jalan-jalan kebenaran yang telah diterangkan oleh Allah dan bisa menghindari peringatan Allah dari jalan-jalan penyimpangan. Ini nikmat ilmu. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fitin." Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam dalam dirinya ada kebaikan, Allah akan fakihkan dia tentang ilmu agama. Kemudian kita juga mensyukuri nikmat Allah berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang ada. Majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala belajar dan mengajarkan Quran Melainkan Allah turunkan kepada mereka ketenangan Malaikat menaungi dengan sayapnya Memohonkan ampunan demikian penghuni lautan Ini nikmat yang tidak dijumpai Di tempat yang lainnya Nikmat di mana kebanyakan manusia Di hari-hari ketika mereka itu Tidak berada di tempat bekerja. Di yaumul di hari libur mereka, mereka pergi ke taman-taman dunia yang fana. Mereka pergi ke pinggir pantai, mereka pergi ke taman-taman bunga, ke gunung-gunung. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir, ya Jabir, tidak marahkan baina riyadil jannah Wahai Jabir Bila engkau melewati Di antara taman-taman surga Singgahlah ke taman surga Jabir bertanya Wama hiya rawdatun min riyadil jannah Apa itu taman di antara taman surga ya Rasulullah Qal Majlis dzikr Majlis ilmu Majlis yang disebut namanya Allah Subhanahu wa taala Ini taman yang jauh lebih mulia dibandingkan taman-taman yang didatangi oleh manusia pada hari ini. Boleh jadi di sana banyak bunga, indahnya ombak, hijaunya gunung, tapi tidak lebih indah daripada apa yang nanti katakan. Malaikat berkata kepada ahli majelis sedang, Kumu wa antum maghfurun. Riwayat, Kumu faqad ghafarallahu lakum. Bangkitlah kalian dari tempat duduk kalian Sungguh Allah telah berikan kepada kalian ampunan. Lihat, datangnya mereka ke majelis ilmu ke salah satu taman di antara taman-taman surga lebih menyehatkan hati mereka. Dari sekedar memuaskan pandangan mata, syahwat dan hawa nafsu mereka. Walaupun itu bukan tercela, tapi jelas majelis ilmu jauh lebih mulia قال Nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم Abu Dawud داود كل مجالس في هذه mal'un illa إلا مجالس يذكر ismullah ta'ala Semua majlis di muka bumi ini dilaknat oleh Allah kecuali majlis yang di dalamnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kita rehlah ke sebuah tempat yang insya Allah tempat itu diridhai oleh Allah Taala. Kita sedang melakukan sebuah tamasya. Ke taman yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian di taman surga. Kita sedang mendatangi sebuah tempat yang paling dicintai oleh malaikat. Yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia jadi ingat apa sebenarnya dirinya, kemana dia punya tujuan dalam hidupnya bagaimana kelak dia berdiri di hadapan Rabbnya. Ini majlis yang membuat malaikat memohonkan ampunan kepada orang yang ada datang. Kita bersyukur kepada Allah. Di saat mereka duduk di majlis-majlis yang penuh dengan kemaksiatan. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur duduk dalam majlis di mana sebagian kita dengan sebagian yang lainnya bisa saling menasihati, mengingatkan pentingnya berpegang teguh dengan agama Allah tabaraka taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan kehidupan dunia mati kecuali kalian dalam keadaan tunduk dan patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhi rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah tidak dalam keadaan sia-sia. Setiap segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Mustahil, mustahil adanya sesuatu yang diadakan oleh pencipta tercipta dengan begitu saja. Maksudnya tanpa ada diberikan tujuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk mencari dunia. Manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk memenuhi perutnya dengan dunia yang hina. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia terlaknat. Terlaknat pula apa yang ada dalam dunia kecuali berzikir mengingat Allah taala. Maka tidak mungkin Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Bukan zatnya, tapi menggunakan dat itu. Maka ikhwira rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satu ayat pun maupun satu dalil dari hadis pun yang menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan untuk bekerja, tujuannya mencari harta, tidak ada. Tidak akan ketemu kita menjumpai dalil-dalil di Quran maupun Sunnah bahwa manusia itu diciptakan untuk bekerja tidak. Bekerja untuk memenuhi perutnya tidak. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ini tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Ini tujuan yang agung. Karena memang berbeda antara peribadatan dengan dunia. Dunia itu sebuah negeri Dunia min kalimatin dana yadnu Dunyatan Dunyawiyatan Dana yadnu dunia Itu maknanya sesuatu yang rendah Syai'un fil asfal Bal asfalu minasufla, Sesuatu yang rendah dari sesuatu yang rendah Namanya dunia Qaribu syai' Dekat dengan sesuatu tetapi hina itu dunia yang ada di sekeliling kita ini. Maka tidak ada dunia tempatnya di atas. Semua dunia tempatnya di bawah. Tempat yang hina. Yang suatu ketika Nabi melewati salah satu pasar di kota Madinah. Beliau menjumpai seekor bangkai anak kambing yang telinganya cacat Seketika itu Nabi berkata kepada para sahabat, "Ma minkum alladhi yuridu ayyakhudha bihadil maitah bidinarin?" Siapa yang mau mengganti bangkai kambing ini dengan satu dinar? Qala ma minna ya Rasulullah. Tidak ada di antara kami yang mau bidinarin walau kana walau kana bimajani walaupun dengan gratis tanpa ada pembayaran satu dinar kami nggak mau Walaukan hayatun walaukan hayatun kalau seandainya bangkai ini hidup pun kita memelihara binatang yang cacat Qala alaihi salatu wassalam Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan I'lamu Innamal hayatud dunya alladhi ta'isu fiha akhbasum min al-maytah. Ingatlah oleh kalian Sesungguhnya dunia ini yang kalian hidup di atasnya saat ini lebih jelek daripada bangkai kamu ini. Tapi menakjubkan kita saudaraku kaum muslimin Manusia begitu semangat Dengan kehidupan dunia Karena memang Allah mengatakan Inna malhayatu dunya Inna malhayatu dunya Laibun walahun wazinatun watafahun Sesungguhnya kehidupan dunia ini yang kita, saya, Anda, semua yang ada ini sebenarnya hanya main-main saja. Coba Anda lihat orang pergi pagi hari, keluar dari rumahnya, pulang sore hari, bahkan malam hari hanya membawa sebuah benda yang sebenarnya kalau dia sudah meninggalkan dunia itu nggak ada nilainya. Cuman seperti mainan, pulang, pergi, tertawa, tersenyum, menangis, namanya laib. Walahun. Dan sesuatu yang sifatnya senda gurau. Dan ini benar, dunia itu isinya senda gurau saja. Sesuatu yang cuman sebentar untuk menghibur mereka saja, sejenak wazinatul dan hiasan. Dan perlu dicatat hiasan dunia itu bukan hiasan yang kekal atau hiasan yang bisa mampu memuaskan manusia, tidak mungkin. Tidak ada satu hiasan dunia pun yang bisa memuaskan hawa nafsunya manusia di muka bumi ini. Ibrahim an Nakhri menyebutkan halim tana'a batun rajulun bid dunya qala la law kanat hadhihi dunya kal khubzin fa akalun nasu kulluha wa la yamtali'u wa la apakah perut manusia bisa kenyang dengan sesuatu yang berasal dari dunia ini kata beliau tidak tidak tidak Sungguh kalau seandainya dunia ini seperti roti dimakan oleh manusia sampai habis nggak akan kenyang perut mereka. Karena memang dia perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal hayatud innamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun. Kehidupan dunia itu hanya sekedar permainan senda gurau dan perhiasan saja. Wa innamad dunya mataul ghurur dan sesungguhnya kehidupan dunia cuma hiasan yang menipu. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna dunya khunwatun hadiratun." atau yang membaca inna dunya mad dunya khulwat inna dunya khulwatun wa khudratun sesungguhnya hanyalah kehidupan dunia itu sesuatu yang manis hijau menggiurkan wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha Allah menjadikan kalian di muka bumi berkuasa silih berganti. Tidak akan abadi. Kita dahulu anak-anak, kemudian tumbuh remaja, lalu kita sekarang menjadi orang sudah dewasa, sebagian kita sudah tua. Setelah tua, apa yang kan? Binasa. Gak mungkin kekal di dunia, gak mungkin. Digantikan oleh orang di belakang kita. hukum silih berganti menguasai dunia. Menunjukkan tidak akan puas manusia di muka dunia ini tentang kehidupan dunia mereka. Wa inna Allah fayandurullahu kaifa ta'malun. Allah memperhatikan, melihat apa saja yang kalian kerjakan di kehidupan dunia padahal dia tidak bisa mengenyangkan kalian. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya." Hati-hati kalian dengan fitnah dunia. Wattakun nisa dan fitnah wanita. Inna awal fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya awal mula fitnah yang menghancurkan Bani Israel adalah wanita-wanita mereka. Orang muslim. Atau kama qala alaihi wasallam. Di hadis yang lainnya ya khati rahimani wa atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah gambarkan tentang kehidupan dunia ini. Allah mengatakan kullu man 'alaina fa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas permukaan bumi ini tidak akan kekal. Dia fana, sirna. rahimakumullah. Semua yang kita punya ini kan sirna. Kecuali wajah Rabbmu dan tetap kekal wajah Rabbmu, yakni zat Allah Taala. Dzul Jalal wal Ikram. Apa yang kita punya pada hari ini berupa rumah yang besar, mobil yang mewah, istri yang cantik, anak keturunan, itu hanya bagian yang Allah katakan watafahurun. tafahurun. Cuman tempat untuk kalian berbangga-bangga. Dunia itu cuman itu. Isinya cuman buat berbangga-bangga. Mereka yang punya ilmu tinggi, mereka ingin membanggakan ilmunya. Aku lebih mulia dari kalian. Padahal tidaklah Allah memberikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit. Wa ma min ilmin illa qalil. Tidaklah kalian diberi oleh Allah ilmu kecuali cuma sedikit saja. Sedikit saja. Dan permisalah dunia ini tidak lebih berat dibandingkan seekor sayap, eh, eh, sayap seekor nyamuk. Yang Nabi SAW katakan oleh Abu Daud, kalau seandainya dunia dan seluruh isinya ini lebih berat daripada sayap seekor nyamuk, Allah tidak pantas membagikan untuk orang kafir, untuk orang-orang musyrik. Tapi anda lihat, dalam permasalahan dunia tidak ada kemuliaan di sisi Allah SWT. Allah samakan pemilik dunia yang mukmin dengan yang kafir. Bukankah orang kafir memiliki kekayaan? Orang-orang muslim juga punya kekayaan. Tapi kekayaan mereka tidak diberikan oleh Allah SWT. Dari segi apa yang mereka miliki, Bukankah orang-orang muslim memiliki keturunan yang banyak? Orang kafir juga punya keturunan yang banyak. Tapi kebanggaan dengan dunia yang seperti ini tidak ada faedahnya di sisi Allah SWT. Kalau orang-orang muslim punya harta, orang kafir punya harta, bahkan mungkin dia lebih banyak dibandingkan orang muslim. Sama nilai dunia di hadapan Allah Azza Jalla. Tidak ada kemuliaan sedikit pun di sisinya. Maka sebab itu Allah mengatakan watafahurun hanya sekedar kehidupan ini itu berbangga-bangga, membanggakan ilmu. Sebagian mereka membanggakan hartanya. Mobilku lebih indah dari yang lainnya, kendaraanku lebih baik daripada yang lainnya, rumahku lebih luas daripada yang lainnya. Itu loh aku penguasa dunia. Pada dalam riwayat Imam Muslim di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil al-yawm? Ainal jabal wal malaku?" Allah menantang manusia-manusia terkaya, penguasa-penguasa dunia sembari berkata kepada mereka, ini hari milik siapa? Limanil mulkul yaum. Allah mengatakan maliki yaumiddin. Allah dat yang menguasai hari pembalasan. Allah tantang, mana raja-raja? Mana penguasa-penguasa? Mana pemilik harta benda dunia? Allah katakan dalam Al-Quran Yawma yakumur ruhu wal malaikatu soffa La yatakallamun La yatakallamuna illa man adina lahu rahman Wa qala sahabat Pada hari itu malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya berbaris Bersof-sof di hadapan Allah Tidak mengutarakan satu pembicaraan pun Karena rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla tidak ada lagi penguasa dunia yang berkata, apakah engkau tidak tahu siapa saya? Tidak lagi ada penguasa-penguasa dunia yang berkata, tidakkah engkau mengenal diri saya? Tidak ada manusia yang mengenal sebagian dengan sebagian yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu manusia tidak peduli dengan saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi. Bahkan ibunya juga ayahnya wasahibatihi wabani dia tidak peduli dengan istrinya yang dia banggakan kecantikannya yang dia banggakan kemolekan tubuhnya wabani anak-anaknya dia tidak peduli Likullimri'in minhum yawma izin sya'nun yughni setiap orang pada hari itu ikhwah dia sibuk dengan keadaannya sendiri. Bagaimana nanti dia berdiri di hadapan Allah taala? Maka saudara kaum muslimin, itu dunia cuma untuk kebangga-banggaan. Yang kalau seandainya dia telah memiliki dunia dengan kebanggaannya, ujungnya hanya penyesalan. Pemilik dunia itu ujungnya hanya penyesalan. Tidakkah kita mendengar kisah Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau bukan menyesal tentang dunia, tapi gambaran kecerdasan beliau mensikapi dunia. Ketika beliau sakit keras, Rasulullah SAW datang menyenguknya. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, aku termasuk manusia yang paling banyak memiliki harta dan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak wanita, satu orang. Sekian banyak hartanya, cuma satu anak wanita. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, setengahnya ya Rasulullah, tidak, sepertiganya ya Rasulullah. Kata Nabi itu sudah banyak dan sepertiga sana banyak. Setelah itu saat menangis. Setelah itu saat menangis, maka kemudian dia mengatakan, "Ma ra'aitu fid dunya illa syai'un kalafani Allah Ta'ala summa sa'alani baina yadayhi." Aku tidak melihat dunia ini melainkan sesuatu yang dibebankan oleh Allah kepada aku, kemudian nanti Allah akan tanya aku tentang dunia ini di hadapannya. Ma adri idza kuntu baina yadayi Allah Ta'ala wa sa'alani an amri wa an nari tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan kalau nanti aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tanyakan tentang semua urusanku, juga dunia-dunia yang kumiliki di, di sisiku ini. Itu milik dunia, cuma membawa kepada kesedihan. Coba Bapak sudah kalau kita membanggakan anak kita yang kecil kita cintai, bertemu kita kecup, kita kecup apa keningnya, tidur kita memeluknya, ketika kita pergi kita rindu dengannya, suaranya, tangisannya ketika dia sudah tumbuh dewasa dan kita sudah menjadi tua bangka. Kita sudah menjadi orang renta. Sudah dia lagi ada kebanggaan pada diri anak-anak kita melihat ayah kita, ha abati. Ah, ini Bapak, tidak lagi mereka berkata seperti itu. Tidak lagi mereka akan mengatakan Inturidu tarani kondur ila abai. Kalau kamu mau melihat siapa aku, lihat ini keluarga dan nenek moyangku. Itu tidak akan ada lagi. Mereka akan berharap kita cepat mati. Karena kerepotan mereka mengurus kulit kita yang sudah keriput, bau kita yang sudah tidak wangi. Tidak ada orang tua yang baunya wangi. Mereka menginginkan kita cepat keluar dari rumah yang kita besarkan anak kita itu di sana. Banggakan mereka di hadapan orang lain di sana. Mereka ingin kita cepat-cepat keluar dibungkus kain kafan. Ditandu itu pun orang lain yang suruh menandu. Minta orang lain menggalikan kuburnya. Bukan anak kita yang menggali kuburan kita. Bukan, wallahi bukan. Tempat peristirahatan kita yang dikatakan oleh manusia peristirahatan yang terakhir itu, itu bukan anak kita yang menggalinya. Mereka menyuruh orang untuk menggalinya. Apakah mereka akan mencangkulnya dengan lemah lembut? Tidak, dia akan mencangkul sekelas-kerasnya supaya cepat berlubang. Lalu dia buat lahatnya, Apakah dia akan mencarikan papan yang tebal dan terindah terbuat dari kayu terbaik di muka bumi ini? Tidak. Dia akan mencarikan papan kayu yang paling buruk mungkin yang dapat yang mereka jumpai. Apapun yang mereka dapatkan. Jika tidak mereka tidak peduli. Mereka akan letakkan kita dalam kubur kita. Setelah itu mereka akan tutup kita dengan tanah. Lebih daripada itu, dulu kita yang dibanggakan oleh orang anak-anak kita. Ini ayahku, ini orang tuaku. Hari itu kita diinjak-injak. Sampai tidak ada celah sedikit pun yang terbuka buat kita. Karena itu akan memalukan dia. Bau busuknya. Bau bangkainya. Akan diinjak-injak oleh mereka. Apakah cukup dengan diinjak-injak saja? Tidak. Setelah itu mereka akan meninggalkan kita. Adakah seorang anak yang akan menunggu orang tuanya meninggal dunia di makamnya berhari-hari? Tidak. Kalau toh seandainya ada, mereka hanya cukup meneteskan air mata sejenak dilihat oleh orang lain. Kasihan pula orang tuanya telah meninggal dunia. Tapi boleh jadi hati mereka merasa tenang sembari berkata ini yang terbaik buat ayahku. Ikhwati rahimani warahmatullah. Setelah itu dia tinggalkan kita. Mungkin dia ingat dengan kita sehari, dua hari. Setelah itu ya dia tertawa. Tertawa terbahak-bahak dengan orang lain. Dia bisa tersenyum dengan orang lain. Dia kembali bersendagura dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucu. Dia lupa dengan kita. Belum tentu dia mengucapkan Allahumma firli wali waliday warhamma kama rabbayani saghira. Belum tentu dia ucapkan itu. Allahumma arham abati wa ummi. Allah ya Allah rahmati ayahku dan ibuku. Belum tentu. Dia sibuk dengan permainan-permainannya. Kita dilupakan. Ternyata cuma segitu nilai dunia yang kita cari yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata kepada kita. Ajabtu li rajulin yakhrisu bihayatin idza lam tarakahu yatrukuha wa nasiya bihayatin kataballahu ta'ala ali ayyalqihi summa kataballahu ta'ala am ala sa'adatin aw saqiyin saya heran dengan manusia. Heran dengan manusia. Mereka mencari sesuatu yang sesuatu itu kalau tidak pergi meninggalkan dia, ya dia yang akan pergi meninggalkan sesuatu itu. Bisa lagi dibanggakan. Ada ikhwan orang bangga ketika dia mati dengan yang tidak ada. Pakaian yang segitu banyak milik dia cuma kain kafan yang membungkusnya minyak wangi yang telah banyak dia beli dari segala macam penjuru dunia cuma beberapa botol yang menemani dia dari wanginya itu cuma beberapa hari akan hilang baunya ada ikhwan di antara manusia yang membanggakan kendaraannya tidak kendaraan itu jadi rebutan buat anak keturunannya mungkin bisa menjadi perpecahan dalam rumah tangganya ikhwati itu, apakah ada yang akan dibanggakan oleh mereka dari anak keturunannya dan istri-istrinya kalau mereka bukan orang-orang yang selalu mengingat Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Allah mengingatkan kepada kita, Inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum fahdaruhum. Sesungguhnya sebagian istrimu, bahkan keturunanmu, anak-anakmu itu menjadi musuh bagimu nanti. Beri peringatan mereka. Hati-hati kalian dengan mereka. Mana yang mau kita banggakan? Kecantikan istri kita itu menjadi musuh kita di hari kiamat. Enggak mungkin istri kita akan berkata kepada Allah Taala, "Itu suamiku." Biarkan dia bersamaku. Tidak, dia akan berkata, "Itu suamiku." Di kemarin mendolimi aku. Ketika di kehidupan dunia dia menyia-nyiakan aku. Dia tidak menafkahi aku, dia menghardik diriku, dia memukul aku, dia tidak mengajak ke ilmu agama. Dia membela dirinya sendiri. Apakah kita akan mengira bahwa anak kita akan berkata, "La ya Rabbi, Hada abati, ini bapakku. Lam adkhulul jannah illa ma'ahu. Aku nggak mau masuk surga kecuali dengan dia. Tidak. Anak itu akan mengungkit bapakku dolim kepadaku. Dia tinggalkan aku sekian lama. Aku begini dan begitu. Musuh bagi kita, Berikan peringatan, hati-hati kalian dengan mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, ajab tuh aku heran, heran dengan manusia ini cari sesuatu kalau nggak meninggalkan dia, ya dia yang akan meninggalkan sesuatu itu. Lalu dia lupa kata Umar. Dengan sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah Ta'ala akan dia jumpai atau dia menjumpainya. Sesuatu yang pasti dia akan berjumpa, sesuatu itu akan menjumpai dirinya. Apa ya, kawan? Mati yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aksiru dzikra hadimul kila wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah qal al maut perbanyaklah oleh kalian mengingat tentang penghancur kenikmatan saat itu para sahabat bertanya apa yang bisa menghancurkan nikmat dunia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau menjawab mati Mati ya ikhwan. Tidak mungkin manusia bisa lari darinya. Si mati pun akan mati. Kama akhrajau Muslim, dakhal al ahlul jannah, dakhal al ahlul jannatil jannata wa ahlul narin nara. Nanti di hari kiamat bila penghuni surga masuk semuanya ke dalam surga. Semoga kita termasuk ahli surga. Kemudian ahli neraka masuk dalam neraka. Nauzubillahi minannar. Kata Allah Subhanahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayusabbihu ta'ala kabsha." Fayusabbihu Allah ta'ala al-maut bil kabshi. Kemudian Allah menyerupakan kematian dengan seekor kibas. Yudbahu bainal jannati wan nar. Disembelih di antara surga dan neraka. Waktu riwayat yuktalu dibunuh antara surga dan neraka. Si mati pun merasakan mati. Apalagi kita. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang memiliki jiwa dia akan merasakan kematian. Apakah setiap jiwa itu bersih? Tidak. Allah katakan dalam Al-Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Kami ilhamkan pada setiap jiwa sifat fajir dan takwanya. Kita nggak tahu kita termasuk yang mana. Allah hanya mengatakan, Qad aflahaman zakaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran dosa. Wa qad khaba man dassaha merugi orang yang mengotori jiwanya dengan kotoran-kotoran dosa. Kita mati ya ikhwan, saya, anda, semua laki-laki perempuan, dewasa maupun anak-anak akan mati, mati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas usianya. Fa jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'ata wa la kalau ajal sudah menjumpai mereka manusia, nggak bisa dicepatkan, nggak bisa diakhirkan. Pertanyaannya kafilah, apakah mati menyelesaikan segalanya? Apakah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah ini Kemudian dalam ibadahnya dia itu banyak berbuat dosa-dosa Kemudian ketika dia mati dia selesai begitu saja Kalau itu permasalahannya maka menjadi ringan keadaannya Kalau itu permasalahannya ringan keadaannya Orang mati selesai urusan keadaannya menjadi ringan. Tapi kalau itu permasalahannya, berarti orang yang bunuh diri selesai urusannya. Kan enggak. Kalau mati adalah berarti dari segala galanya. Maka orang yang mati dalam keadaan minum khamr, berbuat zina, melakukan maksiat, berarti selesai urusannya. Tidak sampai di situ ternyata Alhamdulillah ya, Rahimah Masalahnya enggak, enggak seperti itu. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran Barang siapa mengerjakan sebuah pekerjaan atau amal ibadah sebesar darah berupa kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan yang melakukan kejelekan berupa, walaupun sebesar darah, maka dia akan melihat hasil dari kejelekannya itu. Permasalahannya Nabi mengatakan, وَالْرَجُلُ ra'in fi أَهْلِهِ وَمَسْلُنَنْ mas'ulun وَالْمَرْأَةُ ra'iyatihi, فِي بَيْتِ ra'iyah fi baiti zawjiha anha." an ra'iyatiha. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya ditanyai oleh Allah tentang bagaimana kepemimpinannya. Wanita pemimpin dalam rumah tangganya tatkala suami tidak ada di rumahnya ditanya tentang pertanggungjawaban kepemimpinannya di hadapan Allah taala. Enggak ada yang luput dari tanya jawab mereka di hadapan Allah azza wajalla. Bahkan sebelum bertemu dengan Rabbnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dufinal mayyitu fi madfanihi, tarakaha, tarakau sahibuhu." وأهله فآتاه الملكان ويسأله من ربك ومن نبيك وما دينك فإن كان من المؤمن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فقال الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الله والإسلام دين إن كان منافقا يقول سمعت الناس يقول كذا وكذا فأتبعوا ولا أدري هاو هاو Bila mayit telah dimasukkan di dalam lahatnya, di tangan, ditinggalkan keluarganya, sanak familinya, datang kepadanya malaikat. Ini ujian pertama setelah dia menjumpai kematiannya. Bukan selesai. Bukan selesai saudara muslimin, itu dijumpai oleh saudara-saudara yang telah mendahului kita. Dan itu akan dijumpai setiap orang yang akan mengikuti mereka. Kita termasuk di dalamnya. Jangan melihat orang lain, lihat diri kita. Kita akan bertemu dengan orang seperti ini. Maka malaikat itu keduanya akan bertanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Abu wajah dua orang malaikat ini membiru. Artinya sangat amat menakutkan. Dia bertanya, siapa Rabbmu? Dalam riwayat yang lainnya, siapa orang ini? Yaitu bertanya tentang siapa Nabi. Tahukah engkau siapa orang ini? Atau dari mahadar rujul? Wa fi riwayah ma bi qaulika ma hadzal rajul. Bagaimana pendapat tentang orang ini? Kemudian ditanya tentang agamanya. Jika dia orang beriman, Allah akan kokohkan dia dengan jawaban yang benar. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli sabit. Allah akan kokohkan dia dengan jawaban yang benar. Allah Rabbku lelaki ini Muhammad Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Islam adalah agamaku Jika dia orang munafik dia berkata Dulu aku dengar Manusia mengatakan begini dan begitu, tapi aku hanya ikut-ikut saja, aku tidak tahu apa maksudnya. Maka orang timpakan siksa baginya. Jadi kematian bukan akhir dari segalanya. Sebagian orang bijak seperti Hasan Al Basri menyebutkan, "Wallahi innal mauta babun awwalun liman arada hayatan hakikiyatan." Demi Allah, mati itu pintu pertama yang dibuka bagi orang yang menginginkan mengetahui hidup yang sebenarnya. Seolah-olah dunia ini bukan tempat hidup yang sebenarnya. Dan memang benar. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin rahimani Allah, dunia ini bukan tempat kehidupan kita kaum muslimin yang sebenarnya tidak. Coba Anda periksa dalam riwayat Imam Bukhari ketika Abu ketika Umar bin Khattab sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi Shallallahu alaihi wasallam lelaki yang sangat kuat pun ternyata dia menangis dengan tangisan rahmat kasih sayang ketika dia melihat nabinya sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya punggungnya membekas pipinya ada guratan-guratan tempat tidurnya ya Rasulullah wahai Rasulullah Malikul Rum Raja Romawi wal farasi dan Persia wa muluku bihayati dunia dan semua raja-raja di dunia kunuzud dunia tahta arjulihim hiasan dunia ada di telapak kakinya wa in kunta turidu an najdami najtami'u kunuzad dunia tahta rijlaika fa uha laylatan. Itu raja-raja harta benda dunia berada di bawah telapak kakinya. Wahai Rasulullah, kalau kamu mau kami letakkan di bawah telapak kakimu ini semua ya dunia satu malam kami letakkan. Apa jawab Nabi sambil tersenyum? Mali wali dunia ya Umaru. Ada apa aku dibanding dengan dunia wahai Umar? Tidak ada. Mali wali dunia wahai Umaru. Aku dengan dunia tidak ada hubungan erat wahai Umar. Illa karakibi istaraha tahta syajarah summa tarakaha melainkan cuma seperti seorang penunggang kuda kelelahan dia istirahat di sebuah naungan pohon setelah itu dia tinggalkan pohon itu Tidak ada nilainya di sisinya Nabi gambarkan dunia seperti itu menjelang wafatnya Nabi di masa sakitnya beliau sholat di masjid duduk di, di tingkat yang kedua mimbar beliau karena mimbar Nabi itu tiga tingkat Lalu beliau menyandarkan punggungnya. Kemudian beliau berkata, Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah berikan kepadanya pilihan. Hidup di dunia panjang usia sesuai dengan kehendak rohnya. Atau dia memilih sesuatu yang ada di sisi rohnya. Kata Nabi, kemudian hambanya memilih apa yang ada di sisi rohnya. Menangislah para sahabat ketika itu. Karena mereka tahu yang dimaksud oleh beliau adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi diberikan pilihan oleh Allah Taala, apakah engkau ingin hidup di dunia dengan segala macam keindahannya, kemewahannya, panjang usia, apa saja yang kamu inginkan dengannya, sesuai dengan kehendak Allah Taala, atau yang kamu inginkan yang tersimpan di sisi Allah Taala. Dia pilih yang di sisi Allah, karena memang dunia itu nggak akan mengenyangkan. Karena dunia itu hafidah ya, rahimani sebagaimana berkata para ulama. Faman yatamanna tulal umri, wa fi riwayat faman yatamanna atwal amali. Siapa yang kepingin atau siapa yang mengharap-harapkan panjangnya usia, fantadirul hazan. Dia tinggal menunggu kesedihan-kesedihan saja. Orang itu kalau ingin hidup di dunia panjang, panjang, panjang pemikiran tentang dunia, itu dia berarti siap menanggung kesedihan, kesedihan dan kesengsaraan. Karena dunia itu tempat kesedihan. Saudara ini benar alhamdulillah. Dulu manusia dalam keadaan tubuhnya kuat, datang masa tuanya, usia makin bertambah, maaf, usia makin berkurang menurut saya. Semakin tua renta dia, nggak punya kekuatan, dia sedih. Siapa yang mau membanggakan tubuh yang keriput? Nggak ada ibu-ibu, para wanita, kecantikan Anda, kemolekan yang ada pada Anda, nggak bisa dibanggakan lagi, nggak ada. Mungkin cucu Anda datang Anda mengambilkan rapot mirip mereka, dia malu karena yang datang nenek yang sudah tua. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Dia menanggung kesedihan. Harta yang dia miliki yang banyak yang dia cari dari pagi sampai datangnya waktu malam lalu dia kumpulkan di tabungan-tabungan mereka, di pundi-pundi milik mereka, cuman membuat dia sedih, tidak bisa tidur nyenyak. Sejenak dia buka jendela, masih ada atau tidak? Sejenak dia buka buku tabungannya berkurang berapa sudah sisanya? Sejenak dia berpikir nanti apakah mungkin dibawa ke dalam alam kematiannya? Kesedihan. Dunia itu tempat kesedihan. Anak yang dia sayangi, Ketika dia buang air kecil, buang air besar, ia mensucikannya dari najisnya. Ketika dia sakit, dia mendoakan agar disembuhkan oleh Allah Taala. Tapi ketika dia dewasa, apakah dia akan tidur bersamanya? Tidak. Dia akan pergi dengan wanita yang lain, berpaling dari ibunya. Dia akan memeluk wanita yang tidak sewangi lagi wanita yang disebut ibunya. Atau anak-anak wanita kita yang kita mengurusnya, mendidiknya, memberinya wasiat-wasiat kebaikan kepada dirinya. Kemudian apakah kita akan mengira bahwa anak-anak wanita tersebut Anak-anak wanita kita akan kemudian ketika kita sudah tua Mereka akan membanggakan ini ayahku, ini ibuku Lalu dia memeluk kita tidak Ketika dia dewasa dia akan dipeluk laki-laki lain Dia akan tertawa di samping laki-laki yang lain Tumbuh kesedihan kita Itu dunia Tempat di mana kesedihan berada Saudara al-iman Ibrahim An-Nakhai insyaallah. Benar ucapan Imam Ibrahim An-Nakhai menyebutkan wa hayatud dunya wa ma hayatud dunya dan tidaklah kehidupan dunia itu kata beliau illa kana nihayatuhal hazan ujung-ujungnya cuma nyesal. penyesalan, Penyesalan. Lihat orang-orang yang mau meninggal dunia. Ini adalah orang-orang soleh ia bukan menyesali tentang kematian yang menjumpainya, tidak. Tapi ia menyesali betapa sedikit bekal yang ia bawa menghadap Allah Tabaraka taala. Hada Abu Hurairah radhiyallahu taala, sahabiyun jalil, lamma hadarahu al-maut Fadak wa qala rajulun min ashabi ya Abu Hurairah. Innaka anta من min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ماذا تبكي قال ما أبكي al-mauti ولكني أردت أن مسيرة إلى الله تعالى طويل وقصيرة في الوقت وزاد قليلا فكيف إذا كنت بين يدي الله تعالى سألني عن هذا وهذا وهذا لا أدري أين مكاني أم الجنة أو النار أو كما قال رضي الله تعالى عنها Abu Hurairah radhiyallahu taala menjelang kematiannya ia meneteskan air mata maka bertanya salah seorang muridnya, "Engkau adalah salah satu lelaki di antara sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu apa yang membuat engkau harus menangis? mas lelaki ini, sahabat Nabi tidak mungkin berkumpul kecuali dengan Nabi. Sahabat Nabi dipuji oleh Rabbnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat Nabi, Nabi mengatakan lata sebuah ashabi, itu menunjukkan kemuliaan mereka. Jangan celah sahabat itu menunjukkan kemuliaan mereka. Ia menangis. Ia berkata, bukan kematian yang aku tangisi. Akan tetapi aku sangat mengetahui jalan menuju Rabbku itu sangat panjang. Waktu yang disediakan oleh Rasul sedikit. Bekal yang kubawa menuju Allah kurang. Bagaimana kalau nanti aku berdiri di hadapan Allah, aku tidak tahu kalau Allah bertanya apa yang sudah kamu gunakan untuk nikmat ini, nikmat itu, nikmat begini, nikmat begitu. Aku nggak tahu kalau begitu di mana tempatku surga atau neraka. Itu Abu Hurairah. Radhiyallahu taala yang mengarungi kehidupan dunia. Yang kita tahu Abu Hurairah telah menghibahkan waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Sejak dia mengenal Islam maka dia bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada kesempatan duduk bersama Nabi dia mengambil faedah ilmu. Hidupnya dengan ilmu, kematiannya dengan ilmu, dikelilingi oleh orang-orang yang berilmu. Dia meninggalkan ilmu. Ketika dia meninggalkan dunia dia meneteskan air mata tentang apa yang pernah dilakukan di dunia. Ternyata dunia membuat kesedihan. Umar bin Khattab, lelaki yang jauh lebih mulia dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika menjelang wafatnya, ia letakkan pipinya di atas tanah. Ia meminta kepada Abdullah ibnu Umar agar diletakkan tidurnya di, di, di tanah, di lantai tanah. Lalu dia membalikkan tubuhnya, menempelkan pipinya di tanah. Meneteslah air mata Abdullah ibnu Umar, ayahnya yang jika melewati sebuah jalan, kata Nabi setan lebih memilih jalan yang lainnya. Yang jika dia bertemu dengan orang-orang musyrik, maka orang musyrik lebih memilih 10 orang dibandingkan satu orang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala Yang dengannya ikhwati rahimani wa terjaga sehingga tidak terbuka fitnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal menjelang meninggal dunia, dia hanya meletakkan pipinya di tanah, seolah-olah tidak ada nilainya sama sekali. Maka Abdullah mengatakan, "Fama dabika ya abati, apa yang sedang kau lakukan wahai ayahku? Apa apa yang sedang kau lakukan dengan ayahku? Maka Umar mengatakan hanya segini hidup manusia. Maksudnya kembalinya ke tanah juga. Nah, ada kemuliaannya. Tidak ada lagi kegagahannya, keberaniannya. Tidak ada lagi. Dia akan ditanam di dalam tanah. Hanya bedanya dia meninggal dalam keadaan membawa kemuliaan jiwa. Mari kita mengajak kepada diri kita yang masih hidup di muka bumi ini. Di dunia ini yang pada hari ini kita kadang bangun tidur kita dunia. Terkadang ketika kita sedang berbicara dengan teman kita, bicaranya juga masih urusan dunia. Sampai-sampai kita menikahi seorang wanita, kadang latar belakangnya juga dunia ya, kuah. Menasihati anak-anak kita, nasihat-nasihat yang kita berharap anak itu ingat tentang dunia. Nah, jadi ini, jadi itu. Supaya kamu begini, supaya kamu begitu, tentang dunia. Bahkan mungkin ketika kita sakit, di saat malaikat berkata kepada kita, وقيل من راق وظن أنه الفراق Dikatakan kepadanya siapa yang bisa mengobatimu sekarang Di saat dia menyangka dan meyakini bahwa dia akan meninggalkan dunia lagi Sudah mau mati Tapi masih ada di antara mereka memikirkan dunia Nanti kalau mati makamkan yang di sini Di makam keluarga Ya Rabbana Dunia itu tempat kesedihan Dunia hanya membuat beban bagi manusia yang khawatir rahimani warahmatullah. Sehingga ketika ada seorang lelaki datang kepada Nabi, dia tidak minta nasihat tentang dunia. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, dullani, ayu amalin idza amal tuh dakhaltul jannata. Tunjukkan aku satu amal jannah. Kalau amal itu kulakukan lakukan, aku masuk surga. Dia tidak mengatakan, ya Rasulullah tunjukkan aku kalau aku mengerjakan ini, aku sukses di dunia. Tidak, dia mengatakan, aku masuk surga. Tunjukkan ya Rasulullah sebuah amal yang kalau aku kerjakan, aku akan masuk surga. Tidak ada sahabat-sahabat yang memiliki pengharapan dunia yang tinggi, tidak ada. Cuma lihat Ukasa. Apa? Coba lihat Handala. Ketika datang kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin, qad nabaqa Handala. Handola sudah munafik. Handola sudah munafik. Mada bika ya Handola? Ada apa dengan engkau ya Handola sehingga engkau mengatakan dirimu munafik? Kuntu idza jalastu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara 'anil jannati wan nar fa ra'aitu kana jannah jannatu wan nar fa ka'annaha fa ka'annahuma baina yadayya summa idza raja'tu ila ahli fa jalastu ma'hum wa ta'atala'abu ma'hum nasitu bima dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam alaysa hadha Ya Abu Bakr, fabaka Abu Bakr faqala in kana kadhalik fakadhalika ana, in kana kadhalika fa ana. Mislu anta. Wa riwayat nifaqun aidan. Wahai Abu Bakar, aku sudah munafik. Apa yang ada apa dengan kau wahai hamba sehingga kau mengatakan dirimu munafik? Aku bila duduk di sisi Nabi, Nabi menceritakan surga, menceritakan neraka. Saat itu aku merasa surga dan neraka ada gambarannya di hadapanku. Semangat dan semangat mencari surga dan menghindari neraka. Ketika aku pulang, berjumpa istriku, berjumpa dengan anak-anakku, aku duduk dengan mereka, bersendagura dengan mereka. Aku lupa yang disebutkan oleh Nabi baru saja. Bukankah ini munafik? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Kalau begitu aku sama dengan engkau." Kita tidak akan mengusap air mata ini sehingga berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat yang dipikirkan oleh Handona tentang surga. Yang dipikirkan oleh Handona tentang neraka yang bisa saja menyambar dirinya. Sahabat yang lainnya dari kalangan Ansar datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, dahaba al-dusur bil ujur." Alangkah indahnya orang kaya. Dia datang dan membawa banyak pahala. Hum yusalluna kama nusalli. Lahum ajrun mislu ajrina. Mereka salat, kami salat. Mereka berpahala seperti kami dapat pahala. Wa yusumuna kama nasumun. Mereka puasa seperti kami puasa. Pahala mereka sama dengan kami pahala puasa. Ya tasaddaquna bi amwali min fadlillah ta'ala. Mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki dari karunia Allah Ta'ala. Baginya pahala. Bagi kami. Pahala sodakoh dari mana? Fakir. Miskin. Tapi lihat yang dipikir oleh sahabat ini. Dia bukan dengki dengan kekayaannya. Dia ingin seperti orang kaya itu bisa dapat surga. Dia berpandangan tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya. Bukan dunia. Dia tidak mengatakan beri kami kekayaan ya Rasulullah. Minta kepada Allah bahwa kami diberikan kekayaan. Tidak. Dia mengatakan tentang akhiratnya sehingga Nabi mengatakan hal adullukum khairum ma innahum mau aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada apa di sisi mereka bala ya Rasulullah mau ya Rasulullah tentu kami mau ya Rasulullah kau kulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bahagia orang ini mendengar ini kemudian dia membaca itu esoknya dia datang kepada dia ya Rasulullah orang kaya sama dengan kami membaca apa yang kau ajarkan kepada kami Nabi berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah diberikan oleh Allah kepada siapa yang saja dikehendaki Allah. Mereka bisa mendapatkan pahala dari situ karunia Allah taala. Lihat sahabat menggunakan kemuliaan-kemuliaan ini untuk surganya Allah, membeli negeri akhiratnya. Saudara kaum muslimin rahimani wa Lihat para sahabat yang lainnya. Utsman bin Affan lamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal jannata ka ardi samawati wal ardi ardu ka ardi samawati wal ardi luasnya surga seperti luasnya langit dan bumi qala Utsman ka ardi samawati wal ard seluas langit dan bumi nah iya faraja Utsman wa ma wa hamala ma'a salasa mi'a minan ba'id dia membawa 300 ekor orang. Pulanglah Utsman membawa 300 ekor onta lengkap dengan isinya dan berkata, "Hada lillahi wa li rasuli at-taghiya jannah irduha samawati wal ard." Ini untuk Allah, untuk Rasulnya, agar kutukan dengan surga yang luas yang seluas langit dan bumi. Kemudian Nabi berkata, "Barakallahu fika ya Usman wa fi amwalik." Barakallahu fika ya Usman wa fiyam amwalik. Semoga Allah memberkahi dirimu dan harta bendamu wa Usman. Ya. Usman tidak mengharapkan dunia. Ketika Abu Bakar Rasulullah memiliki dua buah kebun dia berkata, "Ya Rasulullah, Ladaiya bustanani kilahuma lillah wa li rasulih." Qala wa kaifa bika? Qala Allah wa rasulullah lana. Lalu riwayat kila kaifa bika wa bi ahlika? Qala Allah wa rasuluhu lana. Ya Rasulullah ini dua buah kebun Siap panen Semuanya untuk Allah dan Rasulnya Kata Nabi SAW Untukmu dan keluargamu apa? Untuk Abu Bakar Rasidik kata Rasulullah kata Abu Bakar Rasidik siddiq radhiyallahu Allah, Rasulnya cukup buat kami. Cukup buat kami Allah dan Rasulnya. Kehidupan akhirat yang dia cari. Tidak memandang kehidupan dunia. Ketika Nabi melewati sebuah sumur, oleh orang-orang Yahudi sumur ini diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi sekali. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang membeli sumur ini kemudian dia berikan kepada Allah, Allah akan memberinya minum di hari kiamat. Utsman bersegera pulang. Dalam dia yang Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia berkata, ini untuk Allah dan Rasulnya. Sejak saat itu sumur itu dikenal dengan sumurnya Utsman. Dia berikan untuk Allah dan Rasulnya. Tidak sedikit pun dari perkara dunia. Aisyah radhiyallahu taala Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Ais, alladaiki tu'matan wa syurbatan akalna biha aw na'kula minha?" Atau kama qala alaihi wasallam, "Aisyah, ada makanan yang kita bisa makan saat ini bersama-sama, minuman yang bisa kita minum?" Kata Aisyah, "Tadi ada wanita tua dengan dua orang anaknya. Ada seorang wanita dengan dua orang anaknya. Ia meminta, "Padaku ada tiga butir kurma." Bayangkan ikhwan, ini ibunya kaum muslimin, ibunya kaum muslimin. Wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang malaikat Jibril titip salam kepada Arisan. Ia mengatakan, aku punya tiga butir kurma, cuma tiga butir. berikan kepada wanita itu dua. Aku melihat ia membelah satu butir untuk anaknya yang satu lagi dia kantongi. Maka aku tidak sampai hati ku berikan sebutir lagi kepadanya agar dia memakannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, itu semua menjadi milikmu. Itu semua menjadi milikmu, bukan hilang. Dia tidak menyesal sama sekali dengan dunianya yang dia berikan untuk memberi surganya Allah SWT. Dan Nabi memberikan kepada pemilik kabar gembira, itu menjadi milikmu. Kelak dia mulia membela engkau. La tahkiranna Sodakotan wa inkana bisik tamratan. Jangan kamu remehkan pemberian dan pembelanjaan di jalan Allah. Walaupun cuma sepotong kurma. Kurma yang dibelah menjadi dua. Mereka berpandangan tentang negeri akhir. Lihat ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala ketika mendengar salah seorang sahabat mengatakan samitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul awwalun nasi yadkhulul jannata min ummati humul hum zumratul masakin wa riwa al fuqara wal masakin atau kama qala alaihi wasallam akhrajah Tirmizi Aku mendengar Nabi mengatakan umatku yang pertama kali menginjakkan kakinya ke dalam surga golongan orang fakir dan miskin Seketika itu juga Abdurrahman bin Auf bersegera. Dia ambil hartanya, kemudian dia sedekahkan. Setelah itu Esoknya dia dijumpai oleh Umar menangis. Maka ditanya, apa yang membuat engkau menangis? Aku mendengar seseorang mengatakan bahwa Nabi bersabda, orang yang pertama kali masuk surga itu orang yang miskin. Berarti orang kaya belakangan masuknya. Kata Umar bin Khattab, ya mudah, gampang, sedekahkan hartamu. Kata Abu Abdurrahman bin ini yang membuat saya bersedih. Sebab setiap kali dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia semakin kaya. Dia takut menginjakan kaki di surga di akhir dari seluruh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia perpandangan jauh tentang kehidupan yang sejati di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ikhwati rahimani wa Allah. Kalau begitu keadaannya, aina nahnu minhum dibandingkan dengan mereka-mereka orang yang mulia ini, di mana kira-kira kita tempatnya? Negeri mana yang akan kita beli dan kita akan tempati kelak di hadapan Allah Taala? Jika mereka orang-orang mulia seperti itu keadaannya, akhirnya ini dunia disikapi oleh mereka dengan sikap sebagai perantara untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia bukan harapan besar bagi mereka. Orang yang menjadikan tujuan hidupnya cita-cita tertingginya dunia, Allah akan buyarkan tujuannya. Tidak akan disampaikan kepada keinginannya. Tapi orang yang menjadikan cita-citanya adalah negeri akhirat, Allah akan jadikan dunia mengikutinya. Celaka manusia-manusia yang bila mereka menyangka bahwa kehidupan dunia kehidupan yang menjadi tujuan bagi mereka. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah membuat syair berkata, "Inna lillahi ibadan futana." Talikud dunya wa khafu fitana. Kata Imam Syafi'i rahimahu taala Allah itu punya hamba futonan, cerdas, cerdik. Sifat mereka tolikud dunia wa khaful fitana. Dia ceraikan dunia dengan talak tiga. Dia ceraikan dunia karena dia takut dengan fitnahnya. Sodak ini benar, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadhil ummah al-mal ayat dunia setiap umat yang diciptakan oleh Allah ada ujiannya ujian yang Allah berikan pada umat ini adalah harta benda dunia miliknya yang memperberat perjalanannya menuju negeri akhiratnya Imam Ahmad mengatakan tiga perkara membuat manusia ragu ketika menjelang kematiannya. Ada tiga perkara yang membuat manusia menjadi ragu-ragu tatkala kematian itu menjumpainya. Yang pertama al-jahlu an syariatillah taala. Tidak mau tahu tentang syariat Allah taala. Ini membuat dia ragu-ragu dengan kematiannya. Yang kedua, anak dan istrinya. Karena memang keduanya Allah mengatakan dia fitnah. Inna ma'amwalukum wa auladukum fitnah. Nabi mengatakan fattaqud dunia wa taqun nisa. Istri dan anaknya. Yang ketiga, mahabbatan azimatan di dunia. Besarnya rasa cintanya kepada kehidupan dunia. Itu dia membuat ragu-ragu kematian. Ketika kecintaannya kepada dunia melampaui batas itu membuat dia ragu-ragu berjumpa dengan kematian, ini benar atau enggak ini jalannya? Kemana tempat dia makin ragu dan makin ragu. Kalau orang sudah ragu dalam, dalam kematiannya, itu tanda-tanda suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Lihat sekali lagi dunia menjadi tempat kesedihan bagi manusia. Justru orang-orang yang mulia sangat rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan rohnya. Di dalam riwayat Imam Muslim Ida kubidur ruh min jasadi rajulin ketika ruh dicabut dari jasad seseorang. Fa in mu'min kalau dia seorang mukmin maka Allah akan memberikan baginya melalui malaikatnya selimut dari kain sutra. Lalu diangkatlah naik ke langit. Diketuk pintu langit dan dibuka. Kemudian ditanya, ini ruh siapa? Kanat raihatuhu kalmis Baunya semerbak wangi sekali seperti misik Disebutlah namanya dengan nama yang baik Kemudian keluar suara dari tempat yang paling tinggi Hambaku telah berkata benar Kemudian dia dikembalikan ke tempatnya di barzah Datanglah kepadanya Lelaki yang berwajah indah Maka dia berkata Siapa engkau seolah engkau seolah-olah engkau datang membawa kabar gembira ia berkata, aku amal solehmu. Allah perintahkan aku menemanimu sampai dibangkitkannya Yomil qiyamah. Lalu ditampakkanlah surga dan surga dan kedudukannya di dalam surga setiap pagi dan petang. Ia berkata, wahai Rabbku, cepat bangkitkan hari kiamat. Ia rindu. Bila ia telah masuk dalam surganya Allah Ta'ala, bertemu dengan ruh orang kaum muslimin, maka akan bertanya bagaimana keadaan fulan, bagaimana keadaan fulan, maka akan terdengar suara, biarkan dia beristirahat dari lelahnya dunia. Ternyata dunia membuat manusia itu capek. Ternyata dunia itu membuat manusia menjadi lelah. Said bin Musayyib menjelang kematiannya, murid-muridnya menangis. Maka ia berkata, jangan tangisi aku, karena aku ingin beristirahat dari lelahnya dunia. Dunia itu melelahkan ya billah. Capek. Kalau capeknya itu karena Allah beruntung. Kecapean dunianya seseorang karena dia banyak sholat, karena dia banyak menyampaikan kebenaran, karena aliran darahnya karena sebab memperjuangkan agama Allah Taala. Capeknya di dunia ini karena sebab ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah, kecapeannya membawa kepada keberuntungan. Berapa banyak manusia pada hari ini kelelahannya dengan dunia karena perkara yang sia-sia cuma mau mencari nilai-nilai dunia yang rendah. Bapak, nilai dunia itu rendah, nggak ada nilainya. Ini dibuat perumpamaan saudara kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau Anda seandainya memiliki uang satu juta real, satu juta real, berapa itu kira-kira? akhi rupiahnya berapa? Hah? Satu juta real. Berapa rupiahnya kira-kira? 3 miliar ya? Tiga miliar lebih lah. Dan tiba-tiba antum datang ke Indonesia, orang Indonesia berkata, "Saya ganti uangmu dengan 50 juta rupiah." Lalu orang itu berkata, "Ayo mau mau." 50 juta kan lebih banyak daripada 3 Tapi dia gak tahu bahwa real dengan rupiah itu berbeda Ini orang bagaimana? Ini orang yang bagaimana Pak? Bodoh jahil. Iya toh? Coba antum bandingkan dunia dengan akhirat. Berapa banyak ketika Allah berikan manusia dengan nilai dunia, tapi dia berikan juga untuk sesuatu yang lebih rendah dan lebih hina. Antum lihat orang diberikan sebegian banyak harta, dia berikan makanan masuk dalam perutnya, keluar jadi apa? Kotoran. Dia berikan mobil yang mewah, bangga sehari dua hari habis itu kena lumpur, kotor juga bannya kempes, olinya diganti, tersenggol sedikit, sedih hati kita. Cuman beri sesuatu yang begitu. Sementara surga yang Nabi SAW menyebutkan demi Allah sungguh tempat cemeti di surga lebih mulia daripada dunia dan seisinya. La mauti sautikun. salah satu tempat gantungan cemeti kalian di surga khairun minad dunya wa fiha. Lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Itu cemetinya, tempatnya. Tapi berapa sih manusia yang kali ini mau membeli surga? Sedikit. Tapi membeli sesuatu yang hina begitu banyak. Sudah membeli rumah A, masih perlu lagi rumah yang B. Sudah memiliki rumah yang B, ingin lagi tanah yang C, ingin tanah yang C, tanah lagi yang D. Dia kira itu akan menemaninya, tidak. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, Hal adullukum ala tijar. Hal adullukum ala Rokin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah. Tu'minuna billah wa rasulih. wa tujahiduna fisa bilillahi wa amwa bi amwalikum wa anfusikum wa tujahiduna fisa bilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang perniagaan tersebut tidak akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihadlah kalian di jalan Allah. Dengan harta kalian dan jiwa kalian. Perdagangan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada manusia buahnya surga. Yang demikian itu lebih baik bagi, bagi diri kalian. Tapi berapa banyak manusia yang dia beli sesuatu yang hina, yang cuma membuat dia lelah, yang cuma membuat dirinya rasanya capek, dengan dunia, penyesalan. Dia beli mobil, dia beli rumah, dia beli motor. Dia sudah punya istri satu, pingin lagi istri yang lain. Saya lihat dengan beberapa orang pemuda ini Si ibu bicara istri, istri, istri saja. Sudah punya satu istri, istri yang lainnya lagi. Coba dia beli di surga terlebih dahulu. Pikirkan tentang bagaimana membeli surga. Apa dia lupa kalau dia punya istri yang kedua dan ketiga dia diancam dengan neraka? Ketika tidak bersikap, itu cuma dunia. Akhi di surga setiap orang akan mendapatkan dua bidadari surga. Dua bidadari surga itu minimal. Sedangkan seorang mujahid yang wafat di medan jihad disediakan berapa orang bidadari yang itu? Disediakan berapa orang bidadari yang Hah? Dalam satu riwayat sembilan, dalam riwayat ini seratus bidadari. Mau antum? Antum gak mau? Berarti mesti dibeli. Kalau di dunia ini masya Allah wanita itu sama semua sama. Mesti dibeli surganya Allah SWT. Dan itu bukan perjuangan yang ringan. Hamdolah demikian ketika dia baru menikahi wanita malam pertamanya Maksudnya hari pertamanya dia baru saja mengumpuli istrinya, belum sempat mandi junub, terdengar panggilan Allah Taala berjuang di jalannya. Ia wafat di medan jihad dalam keadaan belum mandi junub, tubuhnya dimandikan malaikat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia membeli surga dengan nyawanya. Ikhwati rahimani wa Maka bagi seorang muslim dunia bukan apa-apa bukan teman terbaik milik mereka. Menjalat dunia sahibahu barang siapa menjadikan dunia sebagai teman hidupnya sakimun fi akhir hayati kesengsaraan akan dia jumpai di akhir kehidupannya wa yaqulu baina yadayillahi ta'ala law kuntu turaba dia akan berkata di hadapan Allah taala kalau seandainya aku cuma debu saja Al-Imam Al-Ghazali mengatakan demikian. Orang yang menjadikan dunia sebagai temannya, dia akan menyesal. Dia berkata di hadapan Allah Ta'ala, coba aku cuman debu saja. Seperti orang-orang kafir. Yang Nabi berkata tentang mereka, Ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannatu lil kafir. Dunia itu seperti penjara bagi orang beriman. Saudara? Benar, Ikhwan? Sahih? Maka lihat, dunia seperti penjara bagi orang beriman. Seperti itu, Alhamdulillah. Di dunia itu orang beriman seperti di penjara, membeli ini nggak boleh, itu nggak boleh karena syariat mengatakan haram. Melakukan ini hati-hati, ditanya oleh Allah pertanggung jawabannya Maka dunia itu seperti penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan surga bagi orang-orang kafir. Maka orang kafir itu apa aja dia hantam, dia gunakan, dia pakai. Orang beriman tidak. Maka saudara saudara muslimin di waktu Allah, Orang kafir itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turaba." Berkatalah orang-orang yang ingkar di kehidupan dunianya, dunianya itu, "Aduh, eh, kiranya aku aku itu cuma sekedar debu saja." Tapi kan kita bukan debu ya, kawan. Manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat bagaimana Adam alaihissalam. Kita paham ya, kawan, kampung kita, negeri kita, yang kita selalu rindukan itu surganya Allah Ta'ala. Ketika Nabi Adam melakukan sebuah kemaksiatan. Satu buah dosa. Apa dosanya Adam? Apa dosanya Adam ya Pak? Mendekat kepada buah, kepada pohon yang dilarang dikeluarkan oleh Allah, diusir dari surga yang Allah tak itu satu dosa. Sekian sekian ratus tahun kemudian baru bertemu dengan istrinya, taubatnya diterima oleh Allah Taala, berbuat kebaikan, kebaikan dan kebaikan diterima oleh Allah Taala. Adam alaihissalam dengan istrinya dikeluarkan dari surga dalam keadaan tidak mengenakan pakaian apa, menjadi sesuatu yang memalukan. Terlihat auratnya, lalu Allah tutupi auratnya. Itu satu dosa yang dengan sekian banyak obat kemudian Adam kembali diterima masuk dalam surga. Coba lihat kita. Berapa banyak dosa kita? Yang Nabi berkata dalam hadis yang saya kullu bani Adam khotok. Setiap anak Adam itu khotok. Khotok maknanya sering berbuat dosa, Enggak sekali, sering, berulang-ulang. Kadang dosa yang sama dia lakukan. Alih dari? Bukankah begitu ya, Wang? Maka kalau begitu keadaannya, mana surga yang bisa kita tempati? Kalau satu dosa saja, Adam diusir dari surga. Kita yang banyak dosa ini, surga mana yang mau kita tempati? Kalau kita tidak berusaha untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dosa ini. Maka kotoran dosa ini perlu dibersihkan dengan amal soleh. Fa'abdi sayyatil hasanat tamhuha. Ganti masa lalumu yang buruk dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya Allah akan menghapuskan dengan sebab amal kebaikanmu. Berjuang di jalan Allah bagian dari cara menghapuskan dosa-dosa ya ikhwati. Meninggikan kalimat Allah bagian dari cara untuk menghapuskan dosa, bekal untuk membeli surganya Allah Subhanahu Tapi berapa yang sudah kita gunakan? Waktu untuk kita perjuangkan di jalan Allah saja kita harus jujur sedikit. Kita menyempatkan waktu membaca buku tentang ilmu, menyampaikan dakwah tentang ilmu, berbicara tentang ilmu, sedikit dari sekian banyak waktu yang diberikan Allah kepada kita. Kita menyempatkan waktu untuk menyampaikan kepada orang ini yang hak, ini yang batin Sedikit waktunya ikhwati rahimanillah. Dosa yang kita lakukan hampir tiap saat. Bicara bahkan di majlis ilmu. Astagfirullah. Bahkan di majlis ilmu ikhwati rahimanillah, maka dosanya keluar. Riba, namimah, begitu banyak. Pada Nabi SAW mengingatkan kepada kita, idar takabal abdu dan ban nukitat fi kalbi nuktatan sauda. Hamba bila melakukan satu buah dosa, satu buah dosa, Allah tuliskan dalam hatinya sebuah titik berwarna hitam. Bayangkan kalau itu banyak. Titik itu menutup hati. Sementara Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an Al-Karim, Yaumana la yanfa'u malun wa la banun." illa man atallaha biqalbin salim di hari itu manusia tidak akan mungkin bermanfaat baginya harta miliknya anak laki-laki keturunannya kebanggaan dunianya nggak ada lagi ya ikhwati nggak ada kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih yang selamat lalu dosa hati mana di antara kita yang tidak kotor kita butuh menghapusnya dengan berjuang di jalan Allah kita sudah berikrar kepada Allah Taala Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, penyembelihan atau ibadahku, hidup yang kujalani, mati yang akan kutempuhi untuk Allah taala. Sekarang buktikan. Mari kita buktikan di hadapan Allah taala, mana yang sudah kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lisan kita tidak, mungkin tangan kita belum, kaki kita juga belum, Apalagi nyawa kita belum untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita belum. Harta kita mungkin juga belum. Bagian yang mana yang akan kita lakukan? Setiap kita mesti mengambil bagian dalam hal ini. Setiap kita yang khawatir rahimani wa Karena kita nanti masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. maaf, maaf. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri-sendiri. Tidak ada manusia yang masuk atau berhadapan dengan Allah Taala itu kemudian dia mempertanggungjawabannya karena si bulan, karena siang tidak semua sendiri-sendiri. Mereka mengambil bagian. Para sahabat berlomba-lomba membeli surga. Para sahabat mencari surga tertinggi dengan jiwa mereka, dengan raga mereka, dengan harta mereka, dengan waktu mereka. Mereka mengalirkan darah kalau kita mungkin sekedar air mata. Mereka mengeluarkan nyawanya. Kalau kita mungkin sekedar rupiah kita. Itu belum ada apa-apanya. Dan itu belum cukup untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang apabila rahimanillah benar. Manusia itu adalah makhluk yang zalim. yang zalim, daluman, jahulan. Sudah zalim bodoh mereka illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Rabb mereka. Maka jangan tempatkan kita ke dalam golongan yang dolim dan jahil ini. Tempatkan kita pada barisan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini mukaddimah saya tentang dunia. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana kematian terjadi. Bagaimana mati itu datang menjumpai manusia. Bagaimana keadaan manusia ketika mati Bagaimana nanti ketika manusia itu berada di hadapan Allah Ta'ala Bagaimana gambaran tentang surga dan neraka Setelah uh, kita beristirahat sejenak Ada waktu istirahat sejenak Nah, ada waktu sekitar 10 menit sampai jam 11 Kita istirahat dulu nah, Setelah itu kemudian kita lanjutkan insya Allah Mungkin ada yang mau disampaikan Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kita lanjutkan ikhwati rahimahullah tentang kematian. Nabi bersabda, أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون متفق عليه dari Ibnu Abbas Nabi bersabda, aku berlindung kepada kemuliaanmu yang tidak ada ilah yang boleh diibadahi kecuali engkau dan yang tidak akan mati. Sedangkan manusia dan jin mereka mati. Ini bukti bahwa manusia akan mati. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la Allah berfirman dalam surah Al-A'raf Setiap umat mempunyai batas waktu Maka bila datang kepada mereka kematiannya Tidak bisa diakhirkan walaupun hanya sejenak Dan tidak bisa pula dimajukan Ummu Habibah istri Nabi SAW bersabda Allahumma amtikni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لا يؤجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله Walau kunti sa'altillaha ayu'idaki min adabin finna atau adabin fil qabri kana khaira wa afdal Kata beliau Muhabibah ya Allah Beri aku manfaat karena suamiku Rasulullah SAW Ayahku Abu Sufyan Saudaraku Muawiyah maka Nabi berkata kepadanya, engkau meminta kepada Allah ajal yang telah pasti datangnya, hari-hari yang telah ditentukan dan rezeki yang telah dibagikan. Allah tidak akan menyegerakan sesuatu pun sebelum ajalnya dan tidak akan menunda sesuatu pun setelah ajalnya. Lalu kata Nabi SAW, Walau kunti sa'altillah Andai saja engkau meminta kepada Allah Ta'ala Ayu'idaki min adabin finnar Agar ia melindungimu dari siksa neraka Atau adabin fil kubri Atau adab dalam kuburan Karena khairan wa afdol Maka itu lebih baik bagimu dan lebih utama Ini mengingatkan Mati tidak bisa dipercepat maupun diakhirkan Dia sesuatu yang pasti Dan ingat setiap mati ada rasa sakitnya. Kalau kita menganggap bahwasanya mati itu tidak ada rasa sakitnya sungguh keliru. Allah berfirman Wajah sakratul maut bil haq dan apabila datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benar datang. Dan bila sakaratul maut telah datang dengan sebenar-benar datang, artinya mati pasti ada rasa sakaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ilaha illallah innal mauti sakarat. Tidak ada ilah yang patut diibadai kecuali Allah. Sesungguhnya mati itu adalah rasa sakit yang disebut sakarat. Summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu fir rafiqi la'la. Kemudian beliau menengadahkan tangannya, kemudian beliau berkata, ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu sampai akhirnya nyawa Nabi dicabut dan tangan beliau pun terkulai. Riwayat ini dikeluarkan dalam Tirmidzi. Lihat ini Nabi. Ia mengatakan sesungguhnya pada kematian ada rasa sakarat. Berarti Nabi merasakan pedihnya sakaratul maut. Maksudnya sakaratul maut itu berat. Di masa sakitnya Nabi pingsan. Bangun Nabi mencuci wajahnya, berwudu, pingsan lagi. Sampai datang kematiannya Rasulullah SAW. Kalau kita setiapnya tidak pernah bisa selamat dari sakaratul maut, maka mestinya kita ingat keadaan paling akhir seorang hamba dari kematian itu menentukan kehidupannya di yaumil qiyamah. Innamal a'malu bil khawatir amal seseorang hamba itu sangat tergantung dengan akhir kehidupannya. Berbahagialah orang yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat yang utama. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Tapi lihat proses maut ya, kawan. Sampai para ulama berbeda pendapat Apakah sakarat itu dirasakan oleh jasad atau ruh Ada yang berkata dirasakan oleh ruh saja Ada yang berkata jasad Ada yang mengatakan jasad dan ruh Ala kulihal yang namanya manusia merasakan sakaratul maut Dan berat sekali sakaratul maut itu Makanya manusia diperintahkan banyak mengingat mati Supaya dia tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia lalu lupa dengan pedihnya sakaratul maut. Pun demikian kita harus tahu mati itu perkara baik. Kita nggak boleh meminta mati. Ada hal-hal yang bisa meringankan sakaratul maut. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yajidu syahidu min masil qatli illa kama yajidu ahadukum min masil qarsah." Tidaklah orang yang mati di medan jihad syahid. Tidaklah orang yang mati syahid maksudnya. Merasakan sakitnya sakaratul maut itu melainkan hanya seperti sakitnya seorang di antara kalian yang dicubit. Berarti selain daripada itu berat. Dalam beberapa riwayat disebutkan orang kafir ketika sakaratul maut ditarik seperti duri yang seperti kayu yang berduri di antara kapas yang basah itu sangat sulit yang bagian pipi yang kanan, yang lagi yang kiri, dia berbolak-balik ke kanan ke kiri, dipukuli malaikat sampai ruhnya keluar. naudzubillah min dalik Maka kalau kita mau sekaratul maut itu dalam keadaan ringan, Nabi menganjurkan kita harus punya perasaan senang. Rindu ingin bertemu dengan Allah Ta'ala Man ahabba lika Allahi ahabba Allah lika'ahu. Kata Nabi dalam ritma muslim, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengannya. Wa man kariha lika Allahi kariha Allah lika'ahu. Barang siapa tidak suka, benci bertemu dengan Allah, Allah pun tidak menyukai bertemu dengannya. Fakultu, ya Nabi Allah. Aisyah bertanya, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam akarahiyatul maut akarahiyatul maut ia mengatakan wahai Rasulullah tidak suka mati maksudnya tidak suka mati apa yang dimaksud dengan benci dengan Allah itu bertemu dengan Allah artinya benci dengan mati kata Nabi eh, kata beliau fakuluna naqul kami semua takut mati maksudnya benci dengan mati takut maksudnya Faqala laisa kadal bukan itu maksudnya. Walakinnal mu'minu idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannati abbalika Allah. Orang beriman itu bila diberikan kepada mereka kabar gembira tentang rahmatnya Allah, keredoannya Allah, surganya Allah, dia akan tumbuh rasa cintanya bertemu dengan fa'ahabballahu liqa'u, maka saat itu Allah suka bertemu dengannya. Wa idzal kafir orang kafir idza busira bi adzabillah bila diberitakan tentang adab Allah wa sakhati murkanya Allah karihalika Allah saat itu dia benci bertemu Allah wa Allah lika maka Allah pun benci tidak mau berjumpa dengannya. Kalau kita menyukai bertemu, bertemu dengan Allah dengan mendengarkan kabar gembira berupa surga dan amatnya Allah tentu diiringi dengan amal saleh itu tanda akan dimudahkan sakaratul mautnya Inna ruha Ingat ketika sekatul maut Ruh itu keluar Dan ini kondisi faz'un Yang berat dialami oleh manusia Saking beratnya Mata itu terikut Mengarah kemana ruh itu dicabut Kalau antum ditarik kepalanya Rambutnya Saking sakitnya kan mata antum ke atas Ini roh yang dicabut Tatkala Abu Salamah meninggal dunia dan Abu Salam lelaki soleh. Nabi mengunjunginya lalu memohonkan ampunan sembari menutup dua matanya yang terbuka ketika meninggal dunia. Kata Nabi inna ruha bi basoru. Ruh itu bila dicabut oleh malaikat maut Mata akan ikut ke arah di mana ruh itu dicabut Kata ibu Qayyim itu menunjukkan pedihnya sakaratul maut Gak ada yang bisa menolong kita istri tidak bisa. Terdengar di samping kita orang berkata, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tinggal itu yang kita sanggup. Alam taral insana idza mata sahasabasahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah kalian melihat sendiri orang yang saat meninggal dunia pandangan matanya ke atas? qalu bala, kata para sahabat menjawab betul. Qal fadhalika hina yatba'u basharuhu nafsah itu terjadi saat pandangan itu pandangan itu terjadi saat mata mengikuti ruh di cabut mata akan terbelalak nah jika dia orang beriman dia diberi kabar gembira dengan mati mengeluarkan keringat pada bagian dahinya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min yamutu bi arqil jabini rawahu muslim afwan rawahu tirmidzi wa ibnu majah wa sahahu al-albani fi al jami' Orang beriman itu bila meninggal dunia ditandai dengan keringat yang keluar dari jabirnya, dahinya. Maka insya Allah ini tanda-tanda manusia dalam keadaan khusnul khotimah. Dan ingat, bayangan kematian itu pasti terlintas di hadapan orang yang sehat akalnya. Tentang kengeriannya, kalau Nabi diberi pilihan, kita enggak, enggak ada pilihan. Mati ya mati. Masalahnya kita tidak tahu mati itu menjumpai kita dalam keadaan husnul khotimah, eh, dalam keadaan sedang beramal soleh atau kebalikannya. Nauzubillahi min sayyi'il a'mal. Min su'il a'mal kita berlindung dari amal-amal yang jelek. Kalau Nabi diberi tawaran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurwa sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat beliau masih sehat, Innahu lam yubbat nabiun hatta yara min al jannah. Sesungguhnya tidak seorang nabi pun dicabut nyawanya hingga ia diperlihatkan terlebih dahulu tempat kedudukannya di surga. Summa yukhayyara, kemudian diberikan pilihan فلما نزل بي ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأسخص بصره إلى سفك البيت ثم قال Saat beliau sakit keras, kepala beliau berada di pahaku yaitu Aisyah pingsan sesaat setelah itu bangun. Aku tahu hadis yang pernah beliau sampaikan kepadaku tentang Nabi diberi pilihan. Lalu kata beliau, Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi. Beliau berkata, Allahumma rafiqal a'la ya Allah. Wahai Allah, sertakan aku dalam golongan para nabi. Fakultu idan la yakhtarna la yak la yakhtaruna wa araftu annahu al-hadithu alladhi kana yuhaddithuna wa huwa sahih. Itu kata-kata terakhir beliau yang beliau ucapkan. Dengan demikian, Alhamdulillah, Seolah-olah bagi kami tidak ada pilihan, manusia tidak ada selainnya, Nabi yang ada pilihan, dipilih, diminta memilih. Dan beliau memilih untuk didekatkan dengan para nabi di sisi Allah Taala di surga. Dalam kemudian Nabi diberikan pilihan, mau panjang umurnya atau mau berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi memilih yang kedua. Nah, akhirnya kita harus ingat ada dua cara mati. Husnul khatimah dan su'ul khatimah. Mari kita lihat su'ul khotimah Itu ada sebabnya Penyebab su'ul khotimah yang pertama Ragu dan ingkar Biasanya karena jahil dan berlaku bid'ah Orang yang suka berbuat bid'ah Yaksabuna annahum yufsinuna sunnah Kata Allah Mereka melakukan sesuatu Seolah-olah yang mereka lakukan itu sebaik-baik perkara yang mereka kerjakan Padahal tidak Itu membuat dia mati dalam keadaan ragu-ragu yang kedua kata beliau suka menunda taubat. Suka mengundur-undur waktu taubat. Menganggap usianya masih panjang. Mengira tubuhnya masih sehat. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dunia mendahului orang-orang yang sekarat tapi belum mati-mati juga. Maka menunda taubat itu bisikan iblis Orang itu kalau berbuat maksiat ya kawan, setan akan berkata nanti saja, usia mau masih muda. Kesempatan masih panjang. Padahal di belakangnya ada neraka yang mengawasinya. Yang ketiga, angan-angannya terlalu panjang. Turun amal, tadi sudah kita terangkan. Kepingin ini, kepingin itu. Anda lihat, Nabi tidak pernah berdoa minta dipanjangkan umur kecuali keberkahan. Nabi meminta diberkahi umurnya Ali bin Abi berkata, "Tulul anami, eh, tulul amali, panjang angan-angan itu sababul yang akhirah, menyebabkan pelakunya lupa dengan negeri akhirat. Wa yattabi al hawa dan mengikuti hawa nafsu. Wa yamnahu anil haqi, menghalangi dia dari perbuatan yang benar. Orang yang angan-angannya panjang, lupa akhirat, ikut hawa nafsu, terhalangi dari kebenaran, matilah dia dalam keadaan suhul khatimah. Nauzubillah. Maka kalau di dunia itu hewan ya, angan-angannya jangan panjang-panjang. Jangan minta umur seribu tahun, enggak manfaat. Minta saja umur yang diberkahi oleh Allah taala. Jangan minta saya minta harta 10 miliar, 20 miliar. Lebih baik kita mengucapkan saya minta dibaguskan dunianya dan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati ini lebih baik. Karena panjang angan-angan membuat orang mati dengan suul Fatimah. Keempat, terbiasa dengan maksiat, bahkan dia senang dengannya. Allah berfirman, sanas sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun telah kami akan berikan kepada mereka istidraj dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Nabi berkata, "Idza aita yu'til 'abda" Bila engkau memberi, bila engkau melihat Allah kok memberi hamba yang berbuat maksiat apa yang dia mau, ketahuilah itu istidraj. Fa'lam anna istidraj. Itu namanya istidraj, kesenangan-kesenangan yang membuat mereka lalai dan mengingat Allah Taala supaya dilipat gandakan hukumannya di yaumul qiyamah. Jadi bahwa, bahwa kalau kita pada hari ini berbuat maksiat, kok rezeki rezeki kita masih tetap lancar misalnya, badan kita sehat juga, ingat itu nanti di yaumul kiamat dilipat gandakan siksanya. Dan dia akan menjumpai matinya naudzubillah dalam keadaan suul khotimah. Lima bunuh diri ini jelas suul khotimah. Alladzi yakhluqu nafsahu Alladhi yakhnuku nafsahu yakhluquha bin nari Walladhi yad'unha yad'unha bin nari. Orang yang mencekik dirinya mati, ya nanti di neraka akan mencekik dirinya. Orang yang menikam dirinya mati, maka dia pun akan menekam, menikam dirinya di dalam neraka. Yang keenam, nifah menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan kebencian. Orang-orang munafik mati dalam rasul khotimah. Maka Allah katakan akhir kehidupannya dengan berkata innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempat tinggalnya di neraka yang paling dekat dengan apinya. Adapun alhamdulillah rahimani wa rahmatullah. Husnul khatimah itu bisa dicapai dengan banyak jalan ada beberapa hamal yang bisa menyebabkan manusia mati dalam keadaan husnul khatimah untuk menggapai surganya Allah Azza wa Jalla. Karena surga itu apabila waktunya sangat sempit. Untuk menerangkannya butuh penjelasan yang panjang. Intinya keindahan surga itu masya Allah. Keindahan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia Kalau tadi kita mengetahui bahwa cemeti itu tempatnya di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya, belum kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatin tajri min tahtiha anhar. Surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah sediakan di sana sungai laban, susu. Sungai susu, Bang. Dan para ulama Imam al menafsirkan sungai-sungai yang mengalir di bawah, di bawah surga itu tidak memiliki kondak, tidak ada paritnya. Dia mengalir begitu saja. Setiap jiwa yang membutuhkan dan tertarik dengannya, air itu akan datang mendekatinya. Buah-buahannya tidak sama dengan di dunia. Walaupun memiliki nama yang sama, tapi ketentang kenikmatan, keledatan dan keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Gambaran kecilnya kafilah. Bila kita di muka di dunia ini ada berkeinginan buah-buahan, disodorkan di hadapan kita buah-buahan yang belum yang yakni dibawa oleh seseorang lalu kita makan dibandingkan kita memiliki sebuah pohon buah kita ingin tiba-tiba kita memetik dari pohonnya itu mana yang lebih kita sukai mana yang lebih kita sukai yang memetiknya di surga bukan hanya memetik buah itu datang mendekat kepadanya baru kita petik semoga kita termasuk ahli surga Allah mengatakan kutufu daniyah. Buah-buahannya itu dia akan turun sendiri mendekat ke hadapan wajah orang yang menginginkannya lalu dia memetiknya. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan di dunia ya Khalil. Ada sungai Laban. Ada juga sungai dari kalau nggak suka Laban dia kan dari asal madu, musofa yang sudah disaring murni Madu murni itu sungainya. Yang kalau sekarang kita mau membeli madu mungkin mahal. Soalnya itu pun mungkin sudah dicampur dengan apa? Air. Tapi masya Allah ini sungai madu. Kemudian maun gairu asin. Kemudian juga apa namanya uh, khamr, sungai dari khamr. Ya, ini sungai dari khamr yang lezat, yang tidak memabukkan. Kalau manusia minum di muka bumi ini khomer, maka dia akan mati. Kalau nggak mati jasadnya, hatinya yang mati. Di surga khomer itu lezat. Tidak memabukkan. Kemudian air yang segar. Meminumnya tidak akan terasa haus. Menakjubkan kita apa ahli surga meminumnya, memakan makanan di dalamnya tidak pernah kekenyangan dan tidak tabawul, kencing tidak. Mereka juga tidak taghut, buang air besar enggak. Mereka juga tidak meludah atau beringus. Mereka tidak ada di surga itu orang yang berdahak atau ingusan. Tidak ada. Sesuatu yang menjijikan tidak ada. Tentang bidadarinya Nabi mengatakan kalau seandainya satu bidadari surga turun ke muka bumi ini seluruh wanita dikumpulkan kecantikannya tidak melebihi betisnya. Tidak melebihi apa? Betisnya. Maka wanita dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan wanita ahli bidadari-bidadari surga. Kenikmatan di surga itu bila seorang laki mengumpuli pasangan hidupnya 100 kali dalam satu hari tidak merasakan lelah. Sebagaimana hadis Bukhari, akhi, 100 kali laki-laki mengumpuli pasangannya, dia tidak merasakan lelah dan dia merasakan kenikmatan yang tidak pernah dijumpai dengan kenikmatan di dunia yang Nabi menggambarkan tentang surga mala ainun ra'at wala udhun samit wala yudrikul qabru rajulun qad belum pernah dilihat oleh mata didengar oleh telinga bati manusia belum mampu dan sanggup membayangkan tentang keindahannya Ibnu Abbas mengatakan kalau engkau memikirkan keindahan surga jika kita ditakdirkan ahli surga semua kita ahli surga Allahumma amin maka akan dijumpai kenikmatan surga jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan olehnya itu surganya Allah Subhanahu wa taala maka wajar kalau para sahabat rindu dengan surga ini. Gambaran surganya begitu indah sekali. Ketika ada seorang ahli neraka dikeluarkan dari neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya mandi di dalam sumur surga. Lalu Allah memerintahkannya masuk ke surga. Hamba ini berkata, "Apakah engkau mengejekku sedangkan engkau maha mulia? Surga telah penuh Allah berkata, masuklah dalam surgaku. Lalu dia menjumpai surganya luas, seluas langit dan bumi. Dia melihat sebuah pohon yang naungannya bisa ditempuh perjalanan 500 tahun. Naungannya. Pohon itu kalau ada naungannya, itu dia ditempuh perjalanan 500 tahun baru sampai di ujungnya. Maka hamba ini berkata, apakah boleh pohon itu untukku? Allah mengatakan kepadanya, bila telah diberikan kepadamu, apakah itu cukup bagimu? Cukup ya Allah. Diberikan oleh Allah untuknya. Tatkala dia sedang bernaung di bawah pohonnya, buahnya mendekat kepadanya, tiba-tiba dia melihat sebuah rumah, batu batanya dari emas. Atapnya terbuat dari permata. Rumah itu tembus pandang seperti kaca yang bisa orang dari dalam melihat keluarnya, tapi tidak bisa melihat aurat pemiliknya. Pasir-pasirnya terbuat dari zakaron, wangi sekali. Maka dia berkata, rumah itu milik siapa? Apakah boleh rumah itu untuk wahai Rabbku? Lihat. Manusia-manusia akan menjumpai bagaimana indahnya surga yang tidak mungkin dijumpai di dunia. Di surga ada sebuah pasar yang hanya terjadi pada hari Jumat. Setiap lelaki-lelaki ahli surga keluar berpamitan dengan keluarganya menuju pasar. Pulang dari sur, dari pasar berjumpa dengan keluarganya dia berkata, "Aku dapati wajahmu lebih indah dari sebelumnya." orang yang ada di surga Semoga kita termasuk ahli surga Allahumma amin Maka ketika mereka menuju ke pasar di surga Pulang dari pasar surga Istrinya menjumpai semakin tampan wajah suami Syekh pernah ditanya Mengapa di surga ada pasar Padahal semua kebaikan ada di sana Kata lima Usaimin rahimahullah Allah mengatakan Walakum fiya ma tastai anfusukum Di dalam surga itu ada apa saja yang dibutuhkan oleh hatimu Keinginanmu ini sebuah sesuatu yang kamu inginkan ada di sana. Pasar termasuk sesuatu yang dibutuhkan manusia. Di sana ada kesenangan. Kadang berdagang bukan cari untung. Ada orang berdagang karena senang. Alih sekadari, maka lebih pantas kesenangan itu ada di dalam surga. Subhanallah. Perdagangan yang tidak melelahkan. Perdagangan yang membuat orang pulang wajahnya tersenyum, ceria, indah. Coba di dunia, antum pulang dari pasar. Hah? Bapak-bapak bawa istrinya ke mall, bawa uang 10 juta, sampai rumah tinggal 10 ribu. Senyum? Senyum nggak? Enggak. Tapi kalau bapak-bapak hari ini ke Nasai bawa 10 juta, Bapak berikan kepada An-Nasai untuk dibangun rumah-rumah, untuk membangun masjid, membangun sekolah-sekolah. Insya Allah Allah akan bangunkan anda rumah di surga. Anda akan tersenyum. Tidak akan merugi. Seperti mungkin saja orang berjualan di pasar ya, Pak. Tapi berjualan di jalan Allah tidak, tidak akan rugi. Meminjamkan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti. Nah, maka kita lihat khawatir rahimani warahmatullah. bagaimana amal-amal yang bisa menyebabkan manusia mendapatkan surga. Pertama, jelas bertauhid. Ini modal utama. Man kana fi qalbihi mithala darratin minal iman dakhala jannah. Barang siapa dalam hatinya ada sebesar darah berupa keimanan masuk surga dia. Artinya dia tidak berbuat syirik. Kalau dia berbuat syirik tidak punya harapan surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga tempat tinggalnya neraka. Wa zalimina min Orang yang berbuat syirik, zalim tidak ada penolong baginya dia. Tauhid ya Pak Qala Nabi sallallahu man syahida an la ilaha illallah khalisan min kalbi dakhala jannah. Akhrajul bazar Barang siapa bersaksi tidak ada ilah yang boleh diibadai dengan hak kecuali Allah, jujur benar datang dari hatinya, dia masuk surga. Sehingga Bagaimanapun keadaan manusia di muka bumi ini kunci pertamanya jangan pernah berbuat syirik. Jangan beragama kecuali dengan agama Islam. Ketika mereka beragama dengan selain agama Islam, wa may yattaqi ghairal islami dinan falan minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak diterima apapun yang dia tidak terima apapun yang datang darinya dan kelak di hari kiamat dia termasuk golongan orang-orang yang rugi yang di neraka. Enggak ada selain orang Islam yang masuk surga, tidak ada. Ustaz kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa, mereka muslim dengan ajaran yang dibawa oleh Musa dan Isa. Ketika menyimpang dari ajarannya bukan disebut Islam lagi. Nabi berkata al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi agamanya satu. Apa agamanya, Pak? Islam. Yang kedua mentaati Rasulullah. Mentaati Rasulullah dengan cara mengamalkan sunnah. Kullu ummati dakhalal jannah. Setiap eh, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang enggan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, man ya'ba?" Siapa yang enggan masuk surga? Qal man ata'ani dakhala jannah Barang siapa mentaati aku maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka kepadaku dialah yang enggan masuk surga. Mentaati Rasulullah melaksanakan sunnah Rasulullah apa saja yang dilakukan Rasul diikuti. Bagaimana cara Nabi menempuh jalan menuju surga itu dia langkahi. Di mana letak kaki Nabi menuju surga di situ kita letakkan. Di mana Nabi mencontohkan, di itu kita amalkan. Ini jalan menuju surga. Kul hadhihi sabili. Karena memang jalannya cuma satu. Allah berkata, katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, sabil. Oh, tidak mengatakan subuli, tapi Allah mengatakan sabil. Satu jalan itu. Taati Nabi. Patuhi Nabi. Kemudian amal yang lainnya yang bisa memasukkan manusia dalam surganya Allah Azza wa Jalla menjaga kesucian, membaguskan toharoh, berwudu. Ala adullukum ala man yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Nabi mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang Allah hapuskan dengannya kesalahan-kesalahan dan Allah angkat dengannya derajat manusia?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Tentu kami mau ya Rasulullah. Qal, "Isbahul wudu." sempurnakan wudhu alal makari walaupun dalam kondisi yang sulit musim dingin misalnya tetap berwudhu yang sempurna wa kasratul khuta ilal masajid perbanyak langkah menuju masjid yakni salat berjamaah melangkahkan kaki menuju masjid ini penting ikhwan maka beruntung orang-orang yang punya rumah dekat dengan Masjid Maaf ini tidak sedang promosi, tapi saya mau menganjurkan kepada antum. Saya mau menganjurkan kepada antum, ya carilah tempat yang dekat dengan masjid. Rumah antum Misalnya, alhamdulillah ada tanah. Antum bisa mahal Ustaz. Itu untuk kepentingan antum. Untuk kepentingan antum. Hati kalau dekat dengan masjid dengan suara Adan, jamaahnya melaksanakan dengan sesuai dengan sunnah, ada mau ibadah, ada nasihat, bertemu dengan orang saleh, berjumpa diucapkan salam atau mengucapkan salam, anak-anak berkumpul dengan yang baik-baik seperti merpati berkumpul dengan merpati yang nggak mungkin berkumpul dengan burung gagak. Paham tuh? Maka itu lebih baik. Mengapa tidak? Antum harus berusaha mencari mana ini tanah yang kosong. Sekian masih bisa dibeli, beli. Bangun rumah. Itu bisa memudahkan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. tuh ya Nah, Mengapa Nabi memerintahkan manusia berhijrah ke Madinah? Karena lingkungan di Madinah ketika itu jauh lebih baik. Mereka mendekat supaya ibadahnya lebih tenang. Fahim? Jangan malah menjauh dari tempat-tempat yang di dalamnya ada kemudian seperti masjid yang tadi kita sebutkan ya. Maka jaga wudhu. Kemudian menjaga sholat. Ya, yang tadi juga kita sebutkan. Termasuk menjaga sholat adalah sholat berjamaah. Menjaga sholat, menjawab adan khamsu salawatin katabahunna katabahunna Allah 'alal ibadi wa jaa bihinna lam min minhunna syai'a. Tiga buah sholat, ah, lima buah sholat atau lima waktu yang Allah tetapkan kewajibannya bagi seorang hamba barang siapa dia datang kepada Allah dengan mengerjakan membawa pahala salat tidak akan disia-siakan sedikit pun yang datang darinya ini salat lima waktu dijaga dengan baik bapak apa jangan malas dengan salat lima waktu lakukan tepat pada waktunya saling mengingatkan istri bangunkan suami suami bangun istri saya tambahkan bukan hanya salat lima waktu berjamaah salat sunnah perlu dijaga terutama salat malam Nabi pernah berpesan kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Abdullah, kamu jangan seperti si Fulan. Dulu Fulan itu mengerjakan sholat malam, sekarang dia tinggalkan. Ini nasihat buat anda pemuda yang dulunya sebelum menikah rajin qiyamul lail, sudah nikah nggak pernah qiyamul lail. Ini kemunduran. Mestinya memiliki istri lebih rajin sholat malam. Bangun malam. Nggak berat insya Allah dua rokaat ditambah satu rokaat cukup. Nanti naik lagi empat rokaat tambah satu rokaat, naik lagi enam rokaat tambah satu rokaat. Seperti itu sampai sebelas rokaat. Tadinya mungkin hanya mampu membaca setengah jus atau sepertiga jus naik setengah jus naik satu jus dua jus Tadinya mungkin kita membaca amma yang tasarun, besok kita membaca alif lam mim dalikal kitab la dan seterusnya. Insya Allah Allah akan membukakan surga. Ini amal untuk negeri akhir. Walaupun kita tahu sebagai kaum muslimin, banyaknya amal yang kita miliki itu bukan jaminan kita masuk surga, tapi setidaknya itulah usaha untuk mendapatkan jaminan masuk surga. Jaminan masuk surga itu rahmatnya Allah. Bukankah ada orang yang berdatang di hadapan Allah Ta'ala yuta yawmal qiyamati bi rajulin juri didatangkan di hadapan Allah Tabaraka Allah berkata kepada hambaku masuk surga dengan rahmatku kata hamba ini tidak ya Rob sampai engkau masukkan aku dengan sebab amalku Kemudian Allah memerintahkan menimbang amal yang dia kerjakan semua dengan nikmat dua buah mata. Nikmat mata lebih berat. Maka lelaki ini berkata, Rabbi dalam tunas nafsi zulman kathira wa la dunuba illa anta. Ini menunjukkan manusia tidak akan masuk juga kecuali dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmat itu diganti dengan jalan yang baik. Dengan amal soleh. Kalau orang yang beramal segitu banyaknya saja demikian rahmat Allah didapat. Eh, kalau bukan karena rahmat Allah dia nggak masuk surga, lalu bagaimana orang nggak beramal sama sekali? Yang mulai nggak dikerjakan, jauh dari rahmatnya Allah semacam Kemudian alhamdulillah rahimani wa Allah tersingkat. Berikutnya sedekah. Sedekah ini pintu paling besar untuk memasukkan masuk ke surga. Dan sedekah itu paling gampang. Gampang sekali ya Fadilah. itu lebih gampang dibandingkan dengan sholat. Salat masih membutuhkan waktu yang lama 10 sampai 20 menit berdiri. Salat membutuhkan mulut yang mengucapkan bacaan-bacaan yang ditentukan oleh syariat. Salat membutuhkan konsentrasi kekhusuan di dalamnya. Salat mewajibkan bagi laki-laki berjamaah dengannya. Sodako enggak. Mudah, gampang sekali. Dan tidak mengurangi sedikit pun harta dari miliknya. Mana kasat sadaqatum min amwal kata Nabi. Sedekah itu kalau dikeluarkan tidak mengurangi harta miliknya. Enggak ada orang bersedekah jadi miskin. Tidak ada. Wallahi, wallahi, wallahi. Orang sedekah itu kalau dia lakukan karena Allah tidak akan bangkrut. Dia tidak akan merugi. Tidak akan berkurang hartanya ya khawatir dengan Allah. Dan sedekah itu memadamkan api neraka. Suatu ketika Nabi berkata kepada para wanita, "Ya ma'salan nisa, ini inni itu aksara ahlin aksara kunna min ahlin nar atau kama qala alaihi wasallam wahai wanita sedekahlah kalian aku melihat kalian sungguh paling banyak mayoritas penghuni neraka wanita ketika itu para wanita kemudian mengeluarkan gelangnya mengeluarkan cincinnya mengeluarkan kalungnya ia lemparkan di bajunya Bilal bin Rabah lalu kemudian manusia pun demikian Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tasadakna, wanita semua mengeluarkan harta terbaiknya untuk bersedekah. Karena sedekah itu memadamkan api neraka. tutup sadaqatu tutfi'un nar. Riwayat tutfi'ul khataya kama tutfi'ul ma'ul ma'a an Sesungguhnya sedekah menghapuskan dosa seperti air yang menyiram api menjadi panas. Sodakoh ya ikhwan. Dan itu amal yang bisa mengalirkan pahala walaupun kita sudah mati. Kalau kita sholat, kita mati, selesai. Nggak ada lagi sholat. Kalau kita haji, kita mati, selesai. Nggak ada lagi haji. Tapi sodako mengalir pahalanya terus-menerus sampai dibangkitkan kembali di Yomul qiyamah. Idza mata ibnu Adam, wa riwayat idza mata al-insan in qata 'amalu illa min salas. Shadaqatin jariyah, ilmin intafabi, wa walin salih Allah lahu Sedekah jariah, sedekah yang dibelanjakan di jalan Allah, pahalanya dinamakan jariah. Ilmu yang diajarkan kepada manusia akan mengalir pahalanya untuknya. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya kepada Allah Taala untuk memohonkan ampun kepadanya. Para ulama mengkaitkan seperti Abdul Musin Abad, mengapa kalau Nabi sebutkan antara sodako dengan anak yang soleh? Ini mengingatkan salah satu sebab anak menjadi soleh, salah satu usaha orang tua memiliki anak yang soleh, kasratus sodako Bila ingin memiliki anak yang saleh, memperbanyak sedekah di jalan Allah Azza Jalla. Mengeluarkan sedekah di jalan Allah Azza Tanpa menghitung berapa yang dia keluarkan. Karena orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebentar. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa menginfakkan dua pasang benda kesayangannya di jalan Allah taala, maka kelak dia akan diseru melalui pintu-pintu surga, bukan satu pintu. Abwabil jannah, pintu-pintu surga. Berapa pintu surga ya, Pak? Berapa pintu surga? diseru ahli sodako itu melalui semua pintunya. Masya Allah, la quwata billah. Ya Abdullah, hada khairun. Masing-masing penyeru berkata, Abdullah ini pintu yang ini lebih baik bagi kamu. Yang lain berkata, yang ini lebih baik. Yang lain berkata, yang ini lebih. Mereka berebut. Sini, sini, sini, sini. Subhanallah. Mereka yang mensodabakan di jalan Allah dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Wanita salah satu yang mendapatkan kesempatannya kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatil mar'atu khamsa wa sama sara wa atat ba'laha, Kila la yaumal qiyamati udkhulil jannata min abu syirti." Bila seorang wanita telah salat lima waktu berpuasa di bulan Ramadan mentaati suaminya, maka akan disuruh di yaumil qiyamah masuklah pintu surga mana saja kamu. Ya, itu kan wanita. Kita bawa apa? Adakah hadis yang menyebutkan bila seorang laki, bila seorang laki nggak ada masuk pintu surga mana pun nggak ada. Yang ada man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Barang siapa yang dia membelanjakan hartanya, dua pasang dua pasang harta bendanya di jalan Allah taala, nu dia min abwabil jannah diseru dari pintu-pintu surga sini ya Abdullah ada khairun sini ini lebih baik ini lebih baik maksudnya kaum muslimin rahimani wa sodakoh itu dibanyakkan pintu sodakoh itu paling banyak dan paling gampang nggak sulit ya hari kita bisa lakukan sodakoh dan itu tidak membuat kita apa lelah insya insya Allah pintu yang lain sebab yang lain apabila rahimani wa rahimakumullah menghadiri majelis ilmu mendatangi majelis ilmu karena ini majelis yang bisa melembutkan hati man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah barang siapa menempuh sebuah jalan di dalamnya dalam rangka mempelajari, mempelajari ilmu agama maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ikhwan sayang waktunya tidak cukup karena memang biasanya dakwah ini harusnya berhari-hari. Sebenarnya buku yang kita bahas itu ini tiga buku. Ini baru dua. Dan ini belum selesai. Yang tadi baru mukaddimah. Ya, saya anjurkan kepada antum ya cari buku-buku seperti ini atau nanti diajarkan lagi daurah berkesinambungan. Mungkin daurahnya berturut-turut Sabtu dan Ahad menginap. Ini usul saja buat Pak Mir Anak saya sekali-kali diadakan daurah menginap Sabtu dan Ahad Sabtu dimulai bermalam Ahad pagi Ahad dimulai selesai ada duhur gak selesai itu insya Allah bisa mendatangkan uh, kebaikan yang banyak insya Allah ada Ustadz Muflih Ta'ala ada Ustadz-Ustadz yang lainnya ada Ustadz Nurkomari ada Ustadz Rafi yang lain-lainnya banyak Ustadz Ustadz Nadib minta ajari kepada mereka adakan daurah bersilsilah supaya bisa berfaedah lebih banyak ini saja yang mampu saya sampaikan uh, sebelum diakhiri ini ada beberapa pertanyaan yang tidak mungkin saya jawab semua. Karena Imam Malik berkata, orang yang menjawab semua pertanyaan pasti orang yang sudah pasti orang yang sudah apa? gila dan saya nggak mau dikategorikan orang apa? gila. Nah, jadi kalau nanti ada yang tidak terjawab saya mohon maaf. Ustaz, kami keluarga yang baru mengaji. Kami mempunyai anak remaja yang ingin kami tanyakan bagaimana cara kami menasihati anak remaja kami untuk lebih mengenal sunnah atau mencintai sunnah. Yang pertama, mengikhlaskan niat. Karena niat yang baik, niat yang lurus, itu memudahkan pada tujuan. Semakin tulus, maka semakin datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, meyakini hidayah datang dari Allah Ta'ala Jangan paksakan seseorang apa yang kita mau Sebab kita hanya ditugasi oleh Allah menyampaikan kebenaran Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayyasha Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah yang ketiga, orang Terus menerus, tidak boleh bosan. Jangan menasihati sekali dua kali, tapi tiap hari. Yang keempat, mencontohkan. Sebab terkadang contoh lebih baik dibandingkan dengan ucapan. Bukankah Nabi mencontohkan cara mencukur rambut di perjanjian Hudaybiyah? Di saat kaum muslimin diperintahkan mencukur tidak ada yang mau. Lalu Nabi mencukur rambut, lalu para sahabat pun mengikutinya dan yang terakhir sahabat dengan cara berdoa kepada Allah minta kepada Allah supaya anaknya diberi hidayah datangi orang soleh berkata tolong doakan anak saya dapat hidayah seperti Abu Hurairah dia datang kepada Nabi ya Rasulullah anna ummi ala dini abaiha ud'ullah diha Berdoalah kepada Allah untuk ibuku supaya memberi hidayah kepadanya karena ibuku masih di atas agama nenek moyangnya. Kemudian Nabi berkata, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu. Eh, kemudian esoknya dia masuk Islam. Berarti minta kepada orang lain mendoakan. Wallahu taala alam bisawab. Ada tetangga saya yang kita lihat kehidupan keluarganya berkecukupan bahkan bisa dibilang berlebihan, tapi dia selalu mengeluh merasa kurang. Itu gimana Pak Ustadz? Mungkin ini karena kurang bersyukur. Sehingga Allah adab Orang yang tidak bersyukur itu adabnya Tidak pernah merasa puas La in syakartum La azidannakum Wa la in kafartum inna adabi Imam Mujid mengatakan salah satu In bila syadid itu maksudnya adalah dia tidak akan pernah merasa puas, itu adabnya. Manusia itu kalau tidak pernah merasa puas dan memang kita nggak akan terpuaskan, tapi beda merasa puas dengan tidak pernah merasa puas. Memang manusia tidak akan terpuaskan dengan dunia, tapi manusia merasa puas dengan dunia. Nah, salah satu hukuman bagi orang yang tidak bersyukur, dia tidak akan pernah merasa puas. Nggak pernah merasa cukup, sudah punya A selalu begini, sudah punya B selalu Itu biasanya hatinya keras. Maka wajib bagi orang ini segera bertobat kepada Allah Taala, dinasihati. Wallahu alam bisa. Bagaimana hukumnya berinvestasi untuk persiapan jika sewaktu-waktu suami tidak lagi bekerja? Menabung mungkin maksudnya. Iya, tapi jangan menjadi bakhil. Menabung tidak mengharuskan orang menjadi bakhil. Nabi mengatakan kepada sahabat nabi Muhammad tadi itu, sesungguhnya engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya cukup lebih baik daripada dia meminta-minta. Maka maknanya kita yakin setiap orang diberi rezeki oleh jangan sampai kita ini takut dengan rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepada anak kita dulu mungkin nggak seperti ini bapak yang kaya mungkin anda dulu bukan orang kaya tapi kenapa sekarang anda kaya karena Allah memberi anda rezekinya yang memberikan Allah jangan merasa takut dengan apa yang akan terjadi pada anak kita, sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Tadi kan Nabi mengatakan, engkau meminta sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Taala. Rezeki termasuk yang ditulis oleh Allah. Kita yakin rezeki itu ada. Maka mengumpulkan rezeki yang wajar. Ini persiapan sudah. Kalau seandainya kita sudah menggunakan persiapan itu, jangan lupakan akhirat kita. Kan kenyataannya kebalik. Banyak manusia mempersiapkan urusan dunianya, akhiratnya nggak dipersiapkan. Dia mengatakan ini untuk anakku, padahal anaknya punya rezeki di tempat yang lain nanti. Insya ini buat anakku yang ini, ini buat anakku yang itu. Setelah itu nanti baru aku mau, mau buat masjid. Belum sempat buat masjid, mati dia. Hartanya cuma buat bersedih dirinya. Ya bisa membela diri yang Jadi menabung boleh, Pak. Boleh, boleh dan sangat boleh. Tapi ingat, jangan menjadikan apa? Bakhil terhadap uh, belanja di jalan Allah Subhanahu wa taala. apakah orang yang dulunya apakah orang yang dulunya maaf kita ulang apakah orang yang dulunya selalu berbuat maksiat kemudian dia bertobat tetap akan mendapatkan adab atas perbuatan yang dahulu dia lakukan ikhwan maksiat atau dosa itu tahta akhirnya, ia ada di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarallahu wa insya'a Allah. Kalau Allah mau Allah akan siksa sesuai dengan kemaha bijaksanaannya. Kalau Allah mau Allah akan ampuni karena memang Allah Maha Pengampun. Yang kita yakini Allah tawwabur rahim. Yang kita yakini kul ya ladhi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahil innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yang kita yakini Allah mengatakan Allah itu maha penerima taubat, Allah itu maha penyayang. Yang kita yakini Allah mengatakan kepada nabi nabinya, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri jangan putus asa dari rahmat Allah karena Allah mengampuni segala macam jenis Insya Allah orang yang bertobat diampuni Kenapa tidak? Allah yang berhak mengampuni Allah akan ampuni Jadi harus yakin Kalau taubatnya memenuhi apa? syarat. Jadi dia penuhi dulu syarat-syarat taubat gitu ya. Nah. Adakah anak yang bertanya? Ada anak yang bertanya, kita diciptakan oleh Allah. Lalu Allah diciptakan oleh siapa? Nabi berkata, kalau ada sesuatu bisikan berkata siapa yang menciptakan Allah, ucapkan amantu billahi wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada karena ucapan ini bisikan dari syaitan. Allahu Khaliq kita katakan Allah itu Maha Pencipta, maka tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada. Allah yang Maha mencipta. Dia mencipta bukan dicipta. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz terkadang anak suka menyombongkan diri dan iri hati dalam hati. Tetapi anak selalu menepis terus menerus dan selalu istighfar. Bagaimana solusinya? Sombong itu sifat yang tidak diperbolehkan. Dan orang yang sombong, yang paling sombong maksud saya orang yang menolak kebenaran. Kalau seseorang itu menampakkan dengan dohirnya berupa kesombongan, maka Allah tidak akan memandangnya dia akhir Salah satu contohnya menjarah saubahu bil kuyana. barang siapa melabuhkan kainnya dengan kesombongan layan durullahu layan durullahu lau yaumal qiyamah Allah tidak akan memandangnya di hari kiamat atau kama qala alaihi wasallam ini contoh bahwa kesombongan nggak boleh bagaimana kalau sifat sombong tiba-tiba muncul dalam hati ada perasaan dengki muncul dalam hati itu manusiawi ditekan dengan cara memperbanyak istighfar berbuat amal soleh, menyadari kehidupan itu tujuannya apa, ingat mati. Jadi kalau bertanya solusinya gimana Ustaz? Banyak-banyak ingat mati. Kalau misalnya muncul kesombongan, Bapak-bapak cepat pergi ke kuburan. Lihat itu, orang yang paling kuat pun tetap mah insya Allah akan kesombongan. Karena memang tujuan ke kuburan itu mengingat apa? Mati. Wallahu alam bishawab. Gimana hukumnya kalau suami suka meremehkan istri dinasihati bu? Suaminya dinasihati tidak boleh meremehkan istri karena istri itu ciptaan Allah. Saya heran dengan seorang lelaki kalau dia sudah belajar ngaji istrinya diremehkan. Padahal mungkin suaminya lebih bodoh dibandingkan istrinya. Nggak boleh meremehkan istri tidak boleh. Wanita itu mulia, saking mulianya wanita Allah mengatakan sebagai tanda kuasa Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan buat kalian sebagai pasangan kalian. Mungkinkah pasangan laki-laki lagi? Mungkinkah pasangan lelaki itu lelaki? Mungkin enggak, Bang? Pasangan laki-laki siapa? Perempuan. Maka berarti istri itu mulia. Jangan disia-siakan. Itu tanda kuasanya Allah. Ustaz dia cerewet. Ya itu tanda-tanda baik buat antum. Kalau istri antum cerewet itu tanda-tanda baik buat antum. Mungkin itu mengajari biar antum lebih sabar punya istri yang apa? Cerewet. Masih cerewet juga Ustaz, bagaimana Ustaz? Sabar. Kan masih bisa cari satu lagi. yang enggak cerewet. Eh, mana? Wallahu a'lam Nanti dipraktikkan Bapak boleh <laughs> Demikian alhamdulillah. Ya. Ustaz, kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa Ustaz? Bidodoro. Enggak ada, bidodoro enggak ada. Tapi percayalah, kan Allah mengatakan walakum fiha ma tastai anfusukum. Dan bagi kalian di dalam surga, apa yang dibutuhkan oleh kalian ada. Diberikan oleh Allah. Wanita itu butuhnya cuma satu laki-laki, nggak perlu banyak. Kan wanita itu rahimnya satu. Ada nggak wanita yang rahimnya dua? Nah, ada, wanita itu rahimnya satu. Maka dia cukup dengan satu laki-laki. Kalau laki-laki dia boleh punya rahim. Nah, dia boleh punya orang yang punya rahim banyak. Maksudnya begini. Dia boleh punya orang yang lebih daripada satu. Karena dia menempatkan. Paham gak ya Pak? Mengapa hikmahnya laki-laki itu boleh punya wanita yang lebih daripada satu? Karena dia bisa meletakkan pada tempat yang memang dia pantas diletakkan. Kalau wanita rahimnya satu lalu banyak laki-laki dia akan bingung. Ini bibit-bibit yang mana ini? Yang hitam atau yang putih? Keriting atau yang lurus? Dan begitu. Maka nggak boleh wanita punya lebih daripada satu laki-laki dan percaya di surga suami anda itu lelaki yang terbaik. Ustaz kalau ternyata saya nggak cinta dengan suami saya, dikasih sama Allah yang nanti yang dicintai sama dirinya. Karena Nabi mengatakan almaru ma'aman ahad. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Boleh jadi suami nggak dicintai oleh istrinya, iya atau tidak? Ada buktinya nggak istri nggak mencintai suami? Ada siapa buktinya? Asia tidak cinta sama Fir'aun karena Asia mukminah, Fir'aun kafir. Ya atau tidak? Antum yang istri antum, jangan-jangan tidak mencintai antum ya. Tapi ingat ibu-ibu, jangan iri dengan lelaki yang punya banyak apa? Bidan, Kenapa ibu-ibu? Karena di surga nggak ada kedengkian. Iri hati, cemburu nggak ada lagi. Jadi bapak-bapak kalau mau tersenyum nanti saja di mana? surga. Maksudnya kalau mau cari istri yang banyak di surga aja, nggak ada kecemburuan. Kalau sekarang ya ikhwan, antum belum punya istri aja antum bisa tidur. Handphone antum khawatir ketahuan ada SMS-nya orang lain. Kan begitu. Udah ya kan, di surga itu nggak usah khawatir ibu-ibu, ibu nggak akan bisa cemburu dengan suaminya. Suaminya punya 100 bidadari, nggak apa-apa. Dan itu nikmatnya jadi laki-laki. Ya, ikhwan, jika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana wanita? Dan itulah nikmatnya wanita memiliki satu suami. Jadi ibu harus bersyukur punya seorang suami cukup. Nah, gimana contoh seorang yang ragu-ragu dengan kematiannya? Apakah sama dengan takut mati? Tadi disebutkan oleh Aisyah, takut mati itu wajar. Tapi yang dimaksud oleh Nabi adalah ketika seseorang itu diberitakan tentang berita, kalau orang kafir diberitakan tentang kematian dia dia jengkel, dia benci. Karena dia bakal disiksa oleh Allah Ta'ala Makanya kemudian Allah benci dengannya Ya contoh keraguan-keraguan dalam kematian Saat dia meninggal dunia disuruh menyebutkan kalimat La ilaha illallah Mungkin dia menyebutkan yang lainnya Saya mengalami, mengalami melihat orang seperti ini Pak Di rumah sakit ketika dia mau meninggal Mencaci mati, Diucapkan umpatan Kalab, hinzir, kirdun Pak ucapkan la ilaha illallah Sambil melihat saya dia bilang Kalab, karbun, hinzir dia caci maki la ilaha illallah ucapkan la ilaha illallah Pak dia tetap mengucapkan kalbun inzir kami tinggal nggak lama kemudian mati. Naudzubillah. Itu ragu-ragu dengan kematian akhirnya suul khatim. Naudzubillah. Apakah perbuatan baik yang dilakukan satu jam yang lalu bisa hilang pahalanya dengan satu jam ke depan yang kita perbuat terhilang? Kalau itu perbuatan syirik, iya. Kalau perbuatan syirik, orang melakukan jangankan sejam jam yang lalu, Pak. Puluhan tahun yang dia kerjakan di masa lalunya. Kemudian orang itu naudzubillah berbuat syirik, semua yang dia lakukan Allah berkata, "La in asyrakta la yakhbatanna amaluka." Bila engkau menyekutukan Allah, maka hapuslah semua amalanmu. Kalau ria ya amal yang dia lakukan itu, yang dia riakkan itu. Kalau ada orang baca Quran, kemudian membaca Qurannya itu dia riak, maka amal yang dilakukan itu terhapus. Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat. Apakah amal yang dia amalkan yang ada riaknya tadi itu kembali lagi atau ada khilaf para ulama. Jumhur berpendapat kembali pahalanya kepada dirinya. Wallahu alam bishawab. Kalau kita sering mengingat kematian, kadang-kadang rasa takut sama dosa-dosa yang pernah kita perbuat seakan-akan akan takut mati. Bagaimana caranya biar menghilangkan maksud? Enggak, jangan dihilangkan. Perasaan takut mati ini fitrah. Jangan antum hilangkan kalau antum hilangkan saya enggak enggak takut lagi dengan mati ini sakit ini akan bilang. Manusia enggak fitrahnya semua punya perasaan takut dengan kematian. Dengan sebab itulah makanya Nabi mengatakan tidaklah berkumpul dua sifat dalam diri seseorang. Rasa takut akan disiksa karena dosa-dosanya dan rasa harap bahwa Allah punya rahmat yang luas, berkumpul jadi satu, melainkan Allah akan jauhkan dari apa yang dia takutkan, dan Allah akan berikan kepada apa yang diharapkan. Dua perkara ini dikumpulkan jadi satu, Pak. Bina hati kita dengan punya perasaan takut dengan dosa, supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Dan kita berharap kepada Allah dengan rahmatnya, supaya kita tahu di masa yang akan datang masih ada rahmat Allah SWT. Wallahu alam bishawab Anda mau tanya apakah setelah kita meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat apa kehidupan akhirat itu kekal atau ada kehidupan yang lain yang setelah akhirat? Kehidupan manusia setelah setelah mereka di dunia mereka masuk akhirat. Dan tidak ada lagi kehidupan setelah kampung akhirat. Makanya disebut dengan yaumul akhir. Terakhir kehidupan itu ada di dunia, kemudian kehidupan itu di akhirat. Dan kekal. Kehidupan di akhirat itu kekal. Sehingga dalam hadis yang tadi saya sebutkan, ketika ahli surga masuk surga, akan dikatakan kepada ahli surga, Ya ahlul jannati, wahai ahli surga, kulu wasrabu hani'an bima kasabtum. Kuludun fiha, hai ahli surga, makan, minum, nikmati, dengan nikmat makanan dan minummu di surga dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan di dunia, kekalah kamu di dalamnya. Allah mengatakan khalidina fiha abada radhiyallahu anhum warabu'an. Berarti kehidupan akhirat itu kekal, nggak ada mati lagi, Pak. Orang kalau sudah di surga tidak mati-mati lagi. Sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah seperti syahid e, di dalam kubur juga mendapatkan siksa subuh? Kalau orang mati syahid dan benar-benar mati syahid, ada keutamaan orang mati syahid. Ada tujuh, dalam berita ini sembilan keutamaan. Salah satu keutamaan orang mati syahid, dia selalu diselamatkan dari fitnah kubur. Contoh yang lainnya lagi, orang yang mati pada hari apa? Jumat. Dalam berita yang saya dikeluarkan Imam Muslim, orang yang mati di Yomil Jumat itu diselamatkan dari siksa kubur.